Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum segala sesuatunya kita ingin bahas yaitu yang berkaitan dengan khairu nisa'il alamin wanita terbaik se alam semesta dan ini kajian adalah khusus untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Adapun bapak-bapak yang hadir tentunya mereka bukan ibu-ibu tetapi bapak-bapak tetapi kita berhusnuban kepada bapak-bapak yang hadir. Tujuannya hadir adalah untuk bisa menyampaikan ilmu yang akan disampaikan kepada keluarga-keluarga perempuannya, terutama istri, anak-anak perempuan, dan yang lain-lainnya. Dan saya sebelum memulai ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang senantiasa ingin juga ikut andil di dalam ibadah ini. Ibadah menuntut ilmu ini. Karena saya dengar permintaan kajian ini datang terakhir-terakhir, maka ini harus diberikan penghargaan. Semestinya seperti itulah seorang wanita muslimah. Tidak melewatkan waktunya kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat, terutama menuntut ilmu agama. Dan apa yang ibu saudari-saudari muslimah lakukan sekarang persis seperti yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya saya bacakan an Abi an Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qalatin nisa'u للنبي صلى sallallahu alaihi wa ala alihi غلبنا ghalabna الرجال ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik wahai Rasulullah para perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Rasulullah kami dikalahkan oleh para lelaki untuk menimba ilmu darimu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering duduk dan banyak duduk di tengah-tengah para sahabat yang laki-laki. Maka para perempuan ini mengeluh, kami para perempuan dikalahkan oleh para laki dalam perihal menuntut ilmu darimu. Maka kalau begitu jadikanlah untuk kami para perempuan suatu hari yang dari hari tersebut engkau mengajari kami. Fawadahunna yaman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada mereka janji rutin setiap hari tertentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan memberikan nasihat kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka. Fakana fi maqal salah satu yang diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu di dalam majlis ilmu Fima qala lahunna apa yang diucapkan oleh Rasul SAW kepada para perempuan perhatikan ini pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di majlis ilmu ma minkunna mra'atun tuqaddimu thalasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar tidaklah seorang perempuan diwafatkan tiga orang dari anaknya melainkan tiga anak tersebut sebagai hijab, sebagai penutup baginya dari api neraka, sebagai penghalang baginya dari api neraka. Lalu ada seorang perempuan berkata, ini, bagaimana kalau yang meninggal itu dua dari anak-anak saya wahai Rasulullah, apakah juga akan menjadi hijab untuk api neraka?" Eh, menjadi hijab dari api neraka untuk saya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab wasnain, yang artinya dan juga dua. Kalau ada yang meninggal anaknya, kemudian sang perempuan ini sabar. Dua orang dari anaknya meninggal dan dia sabar, maka dia akan mendapatkan penghalang juga dari api neraka. Ibu-ibu saudari-saudari itu apresiasi yang saya berikan sebagai penghargaan bagi ibu-ibu meluangkan waktunya di hari yang mungkin sebagian orang sibuk yaitu hari Jumat untuk bisa mendapatkan ilmu agama di majelis-majelis ilmu. Dan berarti sebagaimana yang sudah saya ucapkan, apa yang ibu-ibu saudari-saudari muslimah lakukan sekarang adalah mencontoh para sahabiyat yang mulia, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang mereka senantiasa mendapat ridho Allah. Dengan ridha tersebut mereka dijamin surga setiap dari mereka. Dengan ridha tersebut mereka dicap sebagai sebaik-baik manusia. Dengan ridha tersebut mereka akhirnya masih berjalan di atas muka bumi akan tetapi dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dan beruntunglah bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang telah mencontoh para sahabiat. Ada pepatah Arab mengatakan, "Tashabbahu bihim illam takunu mislahum, fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Serupakanlah diri Anda dengan mereka, yaitu dengan orang-orang mulia Meskipun Anda semua tidak bisa seperti mereka, kita tidak akan bisa seperti seperti Maryam, seperti Fatimah, seperti Khadijah, seperti Asia, seperti Aisyah. Tidak akan bisa. Tetapi dengan menyerupakan diri dengan orang-orang mulia terdapat keberuntungan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang ingin saya sampaikan juga sebagai bentuk apresiasi saya kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama di sela-sela kesibukan mengurus anak, mengurus rumah, mengurus keperluan suami, terutama yang saya ucapkan tadi hari Jumat. Maka ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu agama adalah kewajiban dan tuntutan zaman kewajiban setiap muslim dan tuntutan zaman. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim dan tuntutan zaman. Kenapa dia wajib? Perhatikan ini Ibu. Wajib karena seorang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, diwajibkan untuk beribadah. Dan itu tujuan hidup seorang hamba Allah Diwajibkan untuk beribadah dan ibadah tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ilmu agama. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lihat Allah memulai dengan ilmu fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Baru setelah itu beramal. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan oleh Allah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih beliau menyebutkan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Bab al ilmu qabla al qawli wal amal. Bab tentang berilmu sebelum berbuat dan berucap. Kenapa dia kewajiban karena seorang wanita tidak akan mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan khusus perempuan seperti haid, seperti nifas, seperti istihawah khusus perempuan. Tidak akan dia bisa berinteraksi dengan masalah-masalah tersebut tanpa menuntut ilmu agama. Dan permasalahan lepas dari hadas haid, suci, bersuci dari haid dan nifas ini sangat erat kaitannya dengan sholat dan sholat adalah rukun kedua dari agama Islam yang sangat utama amalan yang paling pertama akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat maka dilihat di, di sini terlihat bagaimana pentingnya menuntut ilmu agama dan dia bukan hanya penting tetapi kewajiban dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ibu-ibu saudari sadari muslimah saya sebutkan dari tuntutan zaman. Kenapa disebut tuntutan zaman menuntut ilmu? Karena segala macam problematika kehidupan rumah tangga, mengatur anak, mengurus suami, menghadapi kenakalan-kenakalan para suami, bersabar dengan keadaan ekonomi suami, puas dengan pemberian suami, ini semua memerlukan ilmu agama seorang wanita tidak masuk ke dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuhsinu ila ihda kunnadhara. Kamu wahai suami berlaku baik kepada istrimu sepanjang tahun. Faidah ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Tetapi tatkala sang suami mungkin keliru satu kali, mungkin terlambat satu kali, kelupaan satu kali, atau apa hal-hal yang lainnya yang masih di, bisa diberikan uzur, maka sang perempuan ini tidak berterima kasih terhadap suaminya. Dia mengucapkan, "Wahai suamiku, selama ini saya tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu." Maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah merupakan menunjukkan menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah tuntutan zaman. Apa yang terjadi di tengah masyarakat dengan kebobrokan moral, dekadensi moral? Anak-anak berprestasi, tapi prestasinya prestasi yang bukan patut untuk dibanggakan. Prestasi lolos seleksi lomba nyanyi, prestasi lolos seleksi lomba Eh, joget dangdut oplosan. Ya, prestasi e, lolos lomba menjadi e, seorang yang membuka auratnya. Maka ini semua bisa diobati dengan ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama adalah tuntutan zaman. Ya, karena zaman yang penuh dengan syahwat, hawa nafsu, syubhat, hal-hal yang samar-samar di dalam agama, maka bisa diobati dengan ilmu agama. Maka saya katakan hanian bikinna bikunna ya talibatil ilm. Selamat wahai kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang telah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Ibu-ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah wanita terbaik sealam semesta. Dalam bahasa Arabnya mah, dalam bahasa Arabnya khairu nisa'il alamin. Sebelum kita masuk uh, kepada inti pengajian, yang mana inti pengajiannya nanti adalah membicarakan lima orang wanita terbaik semesta alam sampai hari kiamat. Tidak ada yang melebihi daripada lima wanita ini. Dari seluruh wanita semenjak diciptakannya Hawa sampai nanti hari kiamat wanita terakhir. Tidak akan ada yang bisa menandingi lima wanita ini. Itu inti kajian saya. Menyebutkan tentang lima wanita utama dan juga penyebab-penyebab keutamaannya. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan lima wanita ini. Tidak ada yang terbaik dibandingkan lima wanita ini. Dan kenapa mereka mendapatkan keterbaikan tersebut, mendapatkan gelar tersebut. Itu inti kajian saya. Mudah kajiannya. Menyebutkan lima orang wanita dan menyebutkan sifat-sifat mereka sehingga kenapa mereka disebut sebagai wanita yang terbaik. Berarti kajiannya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajiannya mudah. Cuma itu saja inti kajian saya. Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, sebelum kita masuk kepada siapa lima wanita tersebut, maka saya ingin menyebutkan hal yang berkaitan dengan tema ini. Tema kita khairu nisa'il alamin. Wanita paling terbaik sealam semesta. Faedah yang menarik dari tema ini adalah kita lihat dari sisi bahasa dan uh, khairu nisa'il alamin itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka khairu nisa'il alamin arba. Cukup bagi engkau pengetahuan tentang wanita paling terbaik ada empat disebutkan dalam hadis. Jadi kata tema kita ini sebenarnya diambilkan dari hadis wanita paling terbaik sealam semesta. Pelajarannya dari tema ini sebelum kita masuk kepada siapa mereka, kemudian apa saja sifat-sifat mereka, Lihat bahasa Arabnya. Khairu nisa'il alamin. Sedikit Bu ya, belajar bahasa Arab. Khairu artinya baik. Dia sebenarnya adalah kata komparatif. Siapa yang guru bahasa Indonesia di sini? Apa itu arti kata komparatif? Kata yang menunjukkan kepada perbandingan, lebih, paling, Apabila ada kata perbandingan di dalam kamus bahasa Arab, ada kata perbandingan, kemudian setelahnya itu jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Seperti ini, khairu. Khairu itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya akhyaru. Yang artinya adalah lebih baik atau paling baik khairu. Nah, kalau setelahnya itu jamak jamak dari perempuan adalah nisa, satu perempuan dalam bahasa Arab namanya imro'atun. Dua imro'atani, tiga nisa, tiga sampai sekian. Nah, di sini khairu nisa'il alami. Kalau kita Eh, kaidahnya berbunyi apabila ada kata komparatif setelahnya jamak maka menunjukkan kepada paling ter. Makanya kalau kita terjemahkan wanita paling terbaik. Sama dalam bahasa Arab seperti akbarul kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling terbesar? Kenapa? Karena kaidahnya tadi berbunyi kata komparatif ditambah dengan jamak maka menunjukkan kepada paling ter. Ini saya jelaskan untuk apa? Agar masuk ke dalam hati kita bahwa ini benar-benar wanita paling terbaik. Ya. Wanita paling terbaik. Nah, di sini sebenarnya ada faedah. Gaya hidup para sahabiyat. Gaya hidup, lifestyle, manhajul hayat Gaya hidup, modelnya para sahabat itu kalau pas lagi hidup bagaimana? Sikap, prinsip, gaya hidup para sahabat itu bagaimana? Terutama perempuan. Yaitu ibu, kenapa mereka sampai dapat ridho Allah? Yang dengan ridho tersebut mereka dapat surga yang dengan ridho tersebut mereka diampuni oleh Allah, yang dengan ridho tersebut mereka senantiasa dipuji oleh Allah, yang dengan ridho tersebut mereka mendapatkan gelar saleh. Kenapa? Salah satu sebabnya mereka mengerjakan gaya hidup ini. Apa gaya hidupnya ibu? Yaitu tema kita. Mereka kalau untuk urusan akhirat maka mencari yang paling terbaik untuk urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, mencari paling terbaik. Maka itu amalkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dalam perkara sholat, maka bagaimana sholat yang paling terbaik. Dalam perihal bersedekah, bagaimana sedekah yang paling banyak pahalanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Muslim ayu sadaqati a'zam. Makanya sedekah apa yang paling besar pahalanya? Makanya para sahabat Nabi sering sekali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling dicintai Allah. Amalan apa yang paling besar pahalanya? Mukmin mana yang paling tinggi derajatnya? Sering nggak kita mendengar seperti itu? Sering. Itulah gaya hidup mereka. Itu gaya hidup para sahabat, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Kenapa kalau kita sebutkan as-salaf, para sahabat, senantiasa di sampingnya ada sifat saleh. Salafus saleh. Kenapa kesolihan sangat erat dengan para sahabat? Salah satunya gaya hidupnya ini. Kalau urusan ibadah, urusan akhirat, maka mencari yang paling perfect paling sempurna, paling tinggi derajatnya, tidak sekedarnya. Kalau berkurban, maka mengamalkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, eh, Abu Hurairah bercerita, "Dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini azimaini saminain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua domba jantan kibas besar akrana ini yang berwarna dua dan bertanduk. Pokoknya yang paling sempurna. Tidak seperti sebagian orang. Kalau sudah mau berkurban, cari mana panitia yang jual hewan kurban yang paling murah. Akhirnya hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena mencari hewan yang paling murah. Sama seperti berumroh, berhaji, tidak mau yang mahal sedikit. Kenapa nggak pergi-pergi padahal sudah mampu? Nanti nyari yang paling murah dulu. Sampai di Jeddah nggak ada bis, nggak ada pembimbing. Tuh makan sendiri, jalan sendiri ke Mekah. Nyari yang paling murah. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan mengikuti gaya hidup para sahabat, yaitu untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, untuk urusan agama mencari yang paling baik, yang paling sempurna. Ini ibu-ibu, makanya kita sekarang mengambil pelajaran ini saya angkat tema ini sengaja untuk mengenalkan gaya hidup para sahabat seperti ini. Khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita sealam semesta. Jangan mau menjadi wanita biasa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat akan hal ini. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai Istri-istri Nabi, kalian bukan istri biasa. Makanya Bu, sebenarnya tema kajian ini saya ingin kasih judul dengan tema yaitu bukan wanita biasa. Tapi saya takut nanti dikira judul sinetron. Ya, bukan wanita biasa. Jadi kita menjadikan diri kita bukan hanya sekedar wanita tapi wanita yang benar-benar terbaik, sealam semesta. Kemudian ibu-ibu, sadari, sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada tema juga saya ingin mengatakan kalau tadi sudah mukaddimah yang pertama yaitu kita dituntut untuk mengikuti gaya hidup para sahabiyat sahabat-sahabat wanita yang gaya hidup mereka kalau untuk urusan akhirat mereka senantiasa yang paling luar biasa. Untuk urusan agama, ibadah yang paling luar biasa. Sebagian orang kadang-kadang di zaman sekarang untuk urusan dunia luar biasa. Akhirat sekedarnya. Contoh misalkan ada orang kalau Jumatan ya pakai kaos oblong, kemudian celana selutut, kemudian pakai sarung, sarungnya diletakkan di atas kepala, masuk ke dalam masjid tanpa tahiyatul masjid, imam khotib dia ngobrol sendiri. Kalau seandainya dia e, imam sudah koma atau diikomahkan sholat, baru itu sarung diletakkan di pinggang, baru diikat. Ternyata kaos yang dia pakai bukan kaosnya kaos polos. Ternyata ada tulisannya, ngapain lo lihat gua? Itu sholat Jumat, sholat yang paling mulia. Ya, Orang kadang-kadang untuk urusan akhirat sekedarnya, asal jadi. Tetapi untuk urusan dunia mau yang paling perfect. Lihat saja ini Bu, laki-laki yang ada di hadapan saya, ya. Nggak mau yang second, motor mau yang baru. Ya, mobil mau yang baru. Istri nggak mau second. Ya, nggak mau. Harus yang baru. Sebagian orang kalau untuk urusan dunia mau yang paling perfect terutama dalam perkara harta. Keluar ribuan dolar demi keluar negeri atau luarnya luar negeri. Oh, itu di mana tuh? Luarnya luar negeri. Ya. Padahal kalau di sana dilihat ya Eropa, Amerika, Inggris, London, dilihat cuma apa? Aurat. Orang ciuman, mendingan kalau yang ciuman itu laki-laki perempuan, enggak, cucok sama cucok. Karena homo. Lesbi. Itu yang dilihat. Itu yang dikeluarkan ribuan dolar. Tetapi giliran ada keluarga yang ingin berhutang, keluarga. Itu yang datang keluarga, bukan orang lain. Dia berhutang bukan ingin minta, bukan ingin mencuri, berhutang nanti dikembalikan. Berhutangnya pun sedikit. Berhutang sedikit pun datangnya nggak setiap saat. Kapan dia sangat memerlukan baru dia datang. Ya. Tetapi ketika datang orang tersebut, maka kita langsung masuk kamar. Kemudian musyawarah dengan istrinya. Gimana wahai istriku? Kira-kira paman dikasih utangan enggak? Sang istri bukannya membantu suaminya untuk beramal saleh. Menghutangi sang paman keluarga. Maka sang istri malah memanas-manasi suaminya. Iya bang, kalau dikasih nanti enggak bayar bang. Nanti kecanduan lagi datang ke sini bang. Sulit Padahal yang diminta 2 juta dari sekian miliar. Sulit. Kenapa sulit? Karena tadi untuk urusan dunia maunya yang perfect. Urusan akhirat sekedarnya. Beda kalau seandainya pergi ke mall, pergi ke supermarket, bawa keranjang, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Tidak terasa itu 2 juta. Bahkan ada sebagian, saya tidak tahu ini Bu, Apakah ini penyakit ibu-ibu atau penyakit bapak-bapak? Ada sebagian orang kalau beli sesuatu, ih lucu, beli ah, beli karena lucu. Orang itu kalau beli, ini beli, saya beli minuman ini karena saya haus, saya minum. Saya beli pakaian karena saya ingin memakainya. Saya beli makanan karena saya lapar, saya ingin memakannya. Ini beli lucu. Coba, Ya, ada sebagian orang kadang-kadang untuk urusan akhirat sekedarnya asal jadi, tapi urusan dunia dia mau yang paling perfect. Itu bukan gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ibu-ibu, hal yang kedua yang kita ingin ambil dari tema ini sebelum kita masuk kepada tema. Khairun nisa'il alamin. Sebaik wanita paling terbaik sealam semesta. Apa maksudnya? di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kata terbaik bukan dari sisi penampilan. Cantiknya wajah, pipinya mulus, mulusnya pipi. Ya, jelitanya tangan, indahnya rambut, kemudian bagusnya bentuk tubuh, bukan itu menjadi standar prestasi. Ya ambil bu dari saya baik-baik. Bukan itu yang menjadi standar prestasi. Tetapi yang menjadi standar prestasi bagi seorang perempuan adalah bagaimana dia menjadi wanita paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia yang dia miliki. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nisaun kasiat ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu penafsirannya adalah wanita yang memakai pakaian memperhatikan penampilan baju, penampilan bahkan sekarang ada yang terlalu berlebih-lebihan. Oke, jilbabnya lebar, abayanya, baju kurungnya besar sesuai syar'i, tapi harganya mahal. Terlalu berlebihan. Ya, kemudian memperhatikan penampilan tas. Tasnya ini ada Bang Ari dari Batam. Saya diceritakan oleh panitia di Batam bahwa ada orang datang dari Jakarta itu ke Batam cuma ingin singgah ke Singapura. Ngapain di Singapura? Beli tas. Loh, di Jakarta nggak ada tas? Banyak. Tetapi tasnya tas branded Ustaz. Berapa harganya? 65 juta. Tas Loh, di Jakarta harganya berapa? 67 juta. Eh, sama aja tiketnya pulang pergi. Ya, ini ibu betul nggak Pak Ari? Betul. Kalau nggak betul saya tembak dia. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan. Perhatikan baik-baik. Keterbaikan ke uh, prestasi yang diukur bukan dari penampilan. Lihat hadis Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, mau putih atau uh, putih tua. Putih tua itu istilah e, bahasa di kota saya, kota Banjarmasin. Jadi bapak-bapak kalau lagi ingin ngelamar, ya ah, wanita-wanita Banjarmasin, maka ketika ditanya bagaimana warna kulitnya, putih tapi tua. Itu artinya hitam kelam. Ya hati-hati. Maka mau putih, mau putih tua, mau merah, mau kuning langsat bukan ukuran. Mau pipinya tidak ada jerawat satupun, mau yang berjerawat. Ya, mau e, badannya bagus, mau badannya tidak bagus. Ada kadang-kadang wanita-wanita yang mohon maaf tidak tahu diri, sudah badannya tidak enak, e, tidak nyaman dipandang mata, merusak pemandangan dunia, eh buka aurat. Ya, ada sebagian perempuan kadang-kadang memakai pakaian serba setengah. Setengah lengan, setengah dada, setengah paha. Setengah juga. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tidak bukan ukuran, ke rupa bukan ukuran. Allah tidak melihat kepada rupa, tidak melihat kepada harta. Lihat nih, ya tidak melihat kepada harta berapa mobilmu bagaimana mewahnya berapa rumahmu, bagaimana megahnya, tidak. Ya, tetapi yang dilihat ila qulubikum hati, iman. Wa a'malikum amal, prestasi ibadah. Ya, kadang-kadang sebagian orang rambutnya Masya Allah, perempuan. Luar biasa. Alisnya ditambal, disulam, disulim, disulum. Ya, kemudian pakai uh, bulu mata gelombang Nusantara. Kemudian pakai medi pedikur perawatan kuku. Kemudian pakai high heel sepatu tinggi setengah meter. Ya, tetapi ketika ditanya, "Bu, mohon maaf, hafalan Qur'annya berapa?" Tiga kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu falam. kul a'udzu nas. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu pun warisan SD. Allahu Akbar. Ya. Perhatikan, yang menjadi ukuran standar terbaik bukan bukan rupa, bukan dunia, tetapi amal, tetapi iman. Itu uncamkan baik-baik ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan itu yang akan kita hadapi nanti dari lima wanita terbaik sealam semesta sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengalahkan wanita ini. Wanita-wanita yang terkenal dengan ibadahnya, wanita-wanita yang terkenal dengan akhlaknya, wanita-wanita yang terkenal dengan ketaatannya kepada suami. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas lima wanita itu. Itu mukad dua mukaddimah. Jadi mukaddimah yang pertama gaya hidup para sahabat untuk urusan akhirat senantiasa ingin ibadah yang paling terbaik. Kemudian mukaddimah yang kedua bahwa standar kebaikan bukan rupa, bukan harta. Dan ini ibu bisa mengobati penyakit sebagian perempuan yang sering tidak sabar dengan keadaan ekonomi suami yang sering mengeluh dengan pemberian suami. Mas, bang, nggak cukup bang, bang nggak cukup, ya sering. Dan itu di, di, itu adalah penyebab perempuan mohon maaf berdasarkan hadis Rasul penyebab perempuan paling banyak dari penghuni neraka. Tuksirna la'na wa ashir. Banyak melaknat dan lupa berterima kasih kepada sang suami. Kadang-kadang misalkan begini bu, lupa berterima kasih itu begini misalkan. Sang suami jam 5 sore pulang, nelfon pulang dari kantor atau dari pekerjaan, nelfon istrinya, ingin membuat surprise kepada istrinya, kejutan, wahai istriku, Uh, ingin makan apa, ingin dibelikan apa? Oh martabak bang, di dekat itu loh, di dekat di eh, sana di pertigaan. Itu paling enak, Bang. Ternyata suaminya ini punya penyakit juga. Punya penyakit lupa. Jadi ketika dia sudah jalan dari kantornya ingin menuju rumah, dia melihat tadi kan mintanya martabak. Dia melihat nasi padang. Dia belikan nasi padang lupa martabaknya. Sang suami pulang, sang istri sudah menyambutnya dengan segala macam. Mana martabaknya bang? Wah lupa. Maka sang suami mengatakan, eh sang istri mengatakan kepada suaminya, "Dasar abang ini semenjak kita menikah 25 tahun tidak pernah berbuat baik satu kali pun. Selalu lupa." Ya, padahal ibu-ibu sadari-sadari muslimah, mereka berdua sudah punya anak lima, itu nggak buat baik apa itu? Anak lima nggak buat baik apa? Ini ibu-ibu saudara saudara Jadi dihilangkan sifat Tukfirna la'an wa takfurnal asyir. Suka sering melaknat, memperbanyak laknat dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Sering-sering bulisan kita mengajarkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Ada sebagian perempuan itu gengsi untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Pernah saya diberitahukan oleh seorang e, e, istri saya oleh istri saya bahwasanya sebagian perempuan kadang-kadang malu untuk membe, untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Zakallahu khair. Min e, demi me, tidak malu dia lewat SMS. Bang, jazakallahu khairan bang ya. Malu dia langsung itu malu. Saya tanya, kenapa malu? Karena nanti si abangnya gede rasanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang kita masuk kepada tema kita. Tadi saya diberi waktu sama panitia satu jam, Ustaz. Ini sudah 45 menit. Habis berarti waktunya. Selesai buka kajian kita. Taib. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Mushkilul Athar, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau bercerita khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata akhtutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambar di tanah empat garis ya empat apa bu garis. Summa qal tadruna ma hadha? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Apakah engkau tahu, wahai para sahabat, empat garis ini? Maka para sahabat menjawab, Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Afdalu nisa'i ahli jannah Khadijatu binti Khuwailid wa Fatimatu binti Muhammad wa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Seutama-utama wanita penghuni surga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Fatimah bintu Muhammad. Maryam ibnatu Imran. Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini seutama-utama wanita penghuni surga. Empat, Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia. Nanti Aisyah kita akan sebutkan dalam hadis yang lain. Di sini saya ingin menyinggung bahwa di Indonesia, saya tidak tahu di negara lain, di Indonesia terkenal dengan kata-kata Siti Khadijah ya Siti Fatimah Siti Maryam Siti Asia Siti Aisyah Siti Hajar Siti Sarah semuanya Siti ini namanya mana yang benar Siti Hah bu jadi e, kalau ingin tahu sejarahnya kenapa ada Siti di depannya menurut orang Indonesia dahulu orang-orang Indonesia itu datang ke Mekah Kemudian para ulama menyebutkan di depan kata Khadijah misalkan ada namanya Sayyidati. Artinya tuanku untuk perempuan. Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat. Sayyidti. Didengar oleh orang-orang duri menjadi Siti. Ya, maka nama sebenarnya bukan Siti, Bu. Tetapi namanya Khadijah, namanya Fatima, Maryam, kemudian Asia. Nah, itu asal muasal kata Siti. Semuanya dikasih Siti. Sebenarnya asalnya apa? Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidi. Orang Indonesia mendengarnya menjadi Siti. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dari hadis tadi kita bisa ambil pelajaran empat wanita. <clears throat> Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Sayyidatu nisa'i ahli jannah ba'da Maryam ibnati Imran Fatimah wa Khadijah wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Pemimpin wanita-wanita penghuni surga setelah Maryam anaknya Imran adalah Fatimah, Khadijah, Asia, Imra'atu Fir'aun. Ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka berempat ini adalah seutama-utama wanita. Wanita paling terbaik di sana ada dalil yang lain yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran Khadijah bintu Khuwailid Fatimah bintu Muhammad wa Asya imra'atu Fir'aun cukup bagimu wanita paling terbaik se sealam semesta Siapa mereka? Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Asia imra'atu Fir'aun. Ini lafat-lafat hadis yang menunjukkan bahwa empat orang ini adalah wanita yang paling utama. Di sana ada hal, ada lafat yang lain yaitu tentang wanita-wanita yang sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa arba artinya yang sempurna dari para lelaki banyak yaitu para nabi para rasul mereka banyak dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali empat orang Empat orang tadi itulah yang sudah kita sebutkan yaitu Maryam bintu Imran, Asia imra'atu Fir'aun, kemudian uh, siapa lagi? Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad. Kemudian ada tambahan riwayat dalam kitab Bukhari dan Muslim bahwa wa inna fadla Aisyata ala nisa ka fadli di 'ala sa'iri ta'am. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Baik, berarti lima ibu. Wanita terbaik, wanita paling terbaik sealam semesta lima sudah. Dengan kita sebutkan dalil-dalilnya tadi karena Ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kita tidak bisa menyatakan sesuatu tentang sebuah keutamaan kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil. Baik. Kemudian Allah ingin memberikan kepada perut Maryam seorang anak. Maka Maryam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi wa Rabbu, bagaimana aku bisa memiliki anak? Walam yamsasni bashar." Sedangkan aku tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Ini ibu-ibu. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, walam yang sasni bahasa lam di situ adalah kata untuk peniadaan. Lam adalah lamun nabiyah, kata untuk peniadaan. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada kata peniadaan, setelahnya itu nakirah basharun menunjukkan kepada keumuman. Artinya, Laki-laki manapun tidak pernah menyentuhku. Nah ini bu, jadikan ini sebagai contoh. Ya, haram seorang laki-laki yang bukan mahram saya menyentuh saya. Dan tularkan, ajarkan ini kepada anak-anak perempuan kita. Di saat di zaman sekarang kita sangat memerlukannya untuk mengajarinya. Kita baca di media-media sosial, anak-anak bukan mahasiswa, bukan SMP, SMA, SD, sudah melakukan perbuatan mesum. Maka ajari kepada anak-anak kita, lam yang sasti wasyabna, nah. Tidak boleh. Ajari itu. Meskipun dia tidak tahu dalilnya. Kenalkan bahwa bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya haram. Ini ada kebalikannya sebagian perempuan, kadang, sebagian orang tua kadang-kadang kalau anaknya di malam minggu tidak diapelin oleh laki-laki, maka sang ibu langsung ya mengasihi sang anaknya. Nah, sabar ya nak, mungkin minggu depan ada yang datang ngapelin kamu nak. Ya, ada sebagian orang tua seperti itu, ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Lihat bagaimana Maryam bisa menjaga, eh, bisa menjadi wanita terbaik. Lam yamsasni bashar. Tidak ada yang pernah seorang manusia pun menyentuhku. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Hasanat farjaha dan beliau menjaga kesucian kemaluannya. Makanya Allah memberikan ujian kepada Maryam, yaitu dengan apa? Memberikan anak tanpa suami. Karena yang terkenal dari Maryam adalah menjaga kesuciannya. Kok bisa punya anak tanpa suami? Ini ujian benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua yang dimiliki oleh Maryam sama masih di dalam surat Tahrim kita ambil sifatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha dan Maryam anaknya Imran yang telah menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Lalu kami tiupkan dari ruh kami dan dia beriman. Nah ini dia. Beriman. Ya. Dia beriman. Maryam sangat kuat imannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggelari Maryam di dalam Al-Qur'an adalah siddiqah yang kuat imannya, yang kuat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah al maidah ayat 75, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul" قد min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Artinya Tidaklah Isa bin Maryam kecuali Rasulullah yang juga seperti rasul-rasul sebelumnya dan ibunya Siddiqah. Siddiqah karena beliau mempercayai tanda-tanda kekuasaan Allah, mempercayai perintah-perintah Allah, senantiasa uh, menerima apa yang Allah takdirkan, ya, tidak menggerutu. Dan sedikit Ibu, saudari muslimah, yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita runut, para rasul, para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa? Padahal beliau tidak disiksa seperti Bilal disiksa. Beliau tidak mati dalam medan pertempuran. Tapi Abu Bakar dengan kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lebih utama dibandingkan semuanya. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Yasir, dibandingkan Sumayyah yang disiksa sampai mati oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Khabbab ibnul Arab yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar lebih utama Uh, dibandingkan para sahabat yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat. Padahal beliau tidak terkenal disebutkan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa yang banyak. Tidak. Tetapi kenapa? Karena tadi sedih. Makanya disebut dengan Abu Bakar As Siddiq. Karena percaya dengan dan beriman kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sama Maryam juga seperti itu. Bayangkan ibu, sekarang bulan Rajab, orang biasanya bulan Rajab memperingati kejadian apa? Isra Mi'raj. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy ingin mencela, ingin mencela Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, itu temanmu, itu Nabi Muhammad saw mengaku bahwasanya dia berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian bermi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian pulang sebelum pagi. Apakah kamu percaya? Lihat apa kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau diberikan sedih, percaya, percaya dengan keimanan, meskipun pada waktu itu belum ada penelitian, belum ada rasa. Beliau mengatakan, "In kana kama qal aw ab'adu min dhalik fa ana Kalau itu yang dia katakan atau bahkan Nabi jauh dari itu maka aku mempercayai. Ini yang terjadi juga kepada Maria Kenapa beliau mendapati gelar wanita terbaik semesta alam karena Maryam percaya terhadap ayat-ayat Allah. Maka ibu-ibu tanamkan kepercayaan terhadap perintah-perintah Allah. Jangan suka membantah diperintahkan untuk memakai jilbab di luar rumah, pakailah jilbab. Diperintahkan untuk menutup aurat, yaitu kaki diantaranya, pakailah penutup aurat kaki dan semisalnya. Tidak ada sifat dari wanita-wanita terbaik semesta alam senantiasa menyangga dengan logikanya, ya. Yang ada dari sifat wanita-wanita terbaik semesta alam adalah sami'na wa kami taat dan kami patuh. Baik. Kemudian ibu-ibu sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Maryam. Maryam sangat terkenal dengan ibadahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat uh, Ali Imran ayat 43. Allah berfirman, "Ya Maryam qunuti li rabbiki." Wahai Maryam, berkunutlah untuk rohmu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan seperti Imam Mujahid, bagaimana ibadahnya Maria Bu, perhatikan. Terutama mohon maaf yang sering memperhatikan penampilan saja. Tetapi ibadahnya kosong. Lihat kata Imam Mujahid, kanat Maryam alaihi salam taqumu hatta tatawarrama ka'baha. Maryam alaihissalam bangun untuk mengerjakan sholat. Berdiri lama sampai kedua tumitnya bengkak. Ya. Jadi gelar khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita semesta alam itu tidak mudah didapat. Ya, Wal kunut kata Imam Mujahid dan yang namanya kunut adalah tulur ruku'i fis salat. Panjangnya ruku di dalam salat. Lihat lagi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Imam Al-Auza'i mengatakan bagaimana ibadahnya Maryam. Rakadat fi mihrabiha sajidatan qa'imatan. Beliau berdiam diri di mihrabnya, tempat ibadahnya. Dalam keadaan ruku, sujud dan berdiri. Hatta nazal maul asfar fi qadamaiha. Saking banyaknya sholat, ruku, berdiri dan sujud, maka sampai keluar nanah dari kedua telapak kakinya. Radiyallahu anha Lihat lagi penjelasan dari Yahya ibnu Abi Kathir. Ini saya bacakan tafsiran-tafsiran ini dari Imam eh, eh, tafsir eh, Al-Qur'an Al Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan, "Sajadat hatta nazal al-ma'u fi 'ainaiha." Beliau sujud sampai keluar air dari kedua matanya. Ya, Entah itu air nanah ataupun air mata. Saking lamanya sujud beliau. Dengan seperti itu beliau mendapatkan gelar khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita sealam semesta. Eh, ngomong-ngomong ibu-ibu saudari-saudari muslimah, seorang anak perempuan tidak bagus untuk diberikan nama khairun nisa. Ada yang bernama seperti itu di sini, Bu? Ada? Nah, ini kurang bagus ibu. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat proses tazkiyah, pensucian diri. Ya, khairun nisa, wanita paling terbaik. Ini terdapat pensucian diri. Kalau memungkinkan untuk diganti, maka diganti. Tetapi kalau sulit, maka ya e, tidak mengapa. Akan tetapi sebenarnya kurang bagus. Eh, sedikit menyinggung tentang nama anak, saya sering ditanya oleh beberapa jamaah. Ustaz tolong dong nama anak saya. Saya baru kelahiran anak, tolong namanya. Kalau bisa namanya yang islami. Oh baik. Dan kalau bisa lagi namanya yang nyentrik dan jarang manusia bernama dengannya. Hmm. saya mulai bingung gimana Islami nyentrik jarang manusia bernama dengannya. Langsung saya jawab Firaun mas. Islam itu ada dalam Al-Quran. Ya, nyentrik dan jarang manusia bernama dengannya. Ifrit tuh. Ya, ini. Maka saya pesan kepada para orang tua cari nama sebagaimana pesan Syekh Abdul Muhsin Abbad cari nama yang kamu tidak perlu bertanya tentangnya. Ya, cari nama saking jelasnya nggak perlu bertanya Abdullah Abdurrahman apakah perlu ditanyain kan nggak perlu Maryam Khadijah asalkan jangan bawa Siti ya itu dia. Kemudian juga ada perkara nama juga, ini sedikit menyimpang tentang nama, yaitu ada sebagian orang ingin mencontoh nama para sahabat. Seperti misalkan Ibnu Umar. Ingat Pak, itu bukan nama. Ibnu Umar itu panggilan kalau bahasa Indonesia-nya anaknya Umar. Ibnu Umar. Namanya siapa? Abdullah bin Umar maka kalau ingin menamai seperti nama Abdullah bin Umar, maka namai Abdullah. Sedangkan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas itu adalah panggilan karena bapaknya terkenal maka yang disebutkan bapaknya, anaknya Umar, anaknya Abbas seperti itu. Radhiyallahu anhu. Nah, kalau ada seorang yang menamai anaknya dengan Ibnu Umar, berarti itu bukan anak Anda itu anaknya si Umar. Paham ya? Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada wanita yang kedua. Siapa beliau? Khadijah bintu Khuwailid. Keutamaan Khadijah, beliau mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu. Bambunya terbuat dari berlian. Pernah melihat bambu berlian? Enggak pernah. Begitulah surga. Surga itu nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu surga. Nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda wa annal jannata la khatara laha dan surga itu tidak bisa dibayangkan di dalam hadis-hadis tentang menyebutkan tentang Khadijah, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah ini beliau dalam sebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan sebuah rumah dari surga saya bacakan hadisnya dari Imam Bukhari uh, Abu Hurairah meriwayatkan ada Jibrilun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril. Lalu Jibril berkata, Ya Rasulullah, hadhi Khadijah. Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un wa fihi idamun au ta'amun au syarab. Dia membawakan untukmu makanan, minuman, dan lauk pauk. Fa'ilah hiya atatka, kata Jibril alaihissalam. Jika dia sampai kepadamu wahai Khadijah wahai Rasulullah faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni maka ucapkan salam sampaikan salam untuk Khadijah dari Allah Rabbnya dan dari Jibril dariku. E, kalau ada yang bertanya Ustaz dapat salam aja masa utama, gimana jawabnya? Dapat salam saja masa utama? Gimana jawabnya? Paham bu pertanyaannya? Ya, misalkan eh, saya mengatakan, tolong sampaikan salam ya kepada panitia duri. Perasaannya gimana? Senang. Itu manusia. Ya, apalagi kalau dia mempunyai kedudukan, misalkan presiden kita Bapak Jokowi, salam Oh tadi saya diberikan salam. Itu langsung tuh ditulis di media sosial. Dapat salam dari presiden. Ini bagaimana salam dari Allah dan dari Jibril alaihi salam. Nah ini menunjukkan keutamaan. Wabashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa nasab. Berikan kepadanya kabar gembira kepada Khadijah dengan mendapatkan sebuah rumah di surga. Ibu-ibu, saya pesan, jika mendengar kata surga dan jika mendengar nikmatnya nikmat yang ada di dalam surga seperti rumah di dalam surga, jangan pernah bayangkan rumah dunia. Rumah yang sempit, rumah yang beberapa tahun bocor, rumah yang beberapa tahun retak dindingnya, rumah yang beberapa tahun e, catnya luntur jangan pernah bayangkan dan ini gaya hidup para sahabat di antaranya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan ma syai'un fid dunya mimma bil jannah illa asma tidak ada sesuatu yang sama dengan apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama dan ini yang membuat kadang-kadang orang tertarik untuk masuk surga dan sebaliknya, kadang-kadang membuat orang tidak tertarik untuk mendapatkan surga. Ah, rumah. Ngapain dapat rumah? Ya rumah kayak begini aja. Kenapa? Karena dia mikirin rumah yang dia dalam benak dia adalah rumah dunia. Maka tidak bu, perhatikan dan berikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu kosob. Tapi bambunya terbuat dari berlian. Kalau sekarang rumah dari bambu, kalau kita hidup Pak di dalamnya, bagaimana kalau kita masuk maka rumahnya akan berbunyi krek krek. Ya. Kemudian susah hidup di dalamnya karena penuh dengan uh, apa namanya renggang-renggang susah. Hidup di rumah bambu dunia susah. Tetapi ketika dia rumah dari bambu, bambunya terbiak, terbuat dari berlian dan itu di dalam surga, Rasul SAW menyebutkan min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada ribut gaduh di dalamnya. Hidup di dalam rumah surga yang terbuat dari bambu berlian dan tidak ada sulit hidup di dalamnya, hidup di rumah dari di rumah surga yang terbuat dari bambu berlian, tidak ada sulit. Nah, di sini Ibu pelajarannya. Khadijah kenapa sampai mendapatkan gelar wanita terbaik sealam semesta? Mendapatkan salam dari Allah dan Jibril, mendapatkan rumah di surga. Nah, siapa Bu? Siapa yang menjawab? Ah, Bu. Silahkan, siapa yang menjawab Kenapa beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini? Kalau tidak ada saya yang menjawab, maka perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa sampai Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa? Jawabannya ada pada hadis tadi. Diberikan kabar gembira terbuat eh, sebuah rumah terbuat dari bambu berlian yang tidak ada kegaduhan hidup di dalam rumah tersebut dan tidak ada kesulitan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, apa rahasia kenapa disebutkan Eh, tidak ada kegaduhan ternyata Khadijah sebagai seorang istri tidak pernah mengangkat suaranya di depan Rasulullah membuat gaduh di depan Rasulullah maka perhatikan ibu-ibu yang pernah mengangkat suaranya di depan suaminya ketahuilah baik-baik surga atau neraka Anda sesuai dengan keridhaan suami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang perempuan, itu bibinya Husain. Beliau mengatakan, fa ma huwa jannatuki wa Artinya, wahai perempuan, lihatlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Jika sang suami ridho, maka surga. Jika sang suami murka, maka neraka. Jangan pernah mengangkat suara di hadapan sang suami. Jika ingin mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril, jika ingin mendapatkan rumah dari terbuat dari bambu berlian. Jika ingin mendapatkan predikat wanita terbaik sealam semesta. Jangan pernah membuat gaduh mengangkat suara di hadapan suami. Yang kedua, yaitu tidak pernah letih. Tidak pernah letih. Maksudnya adalah sang istri yaitu Khadijah tidak pernah membuat masalah dengan suami yang membuat capek sang suami. Nah, ini ibu-ibu pelajaran yang menarik di dalam kehidupan berumah tangga kita ambil dari seorang Khadijah. Sebab yang ketiga, kenapa Khadijah menjadi wanita yang terbaik semesta alam, yaitu Beliau termasuk orang yang paling pertama dari para wanita, bahkan dari seluruh manusia yang masuk dalam agama Islam. Pelajaran kita bisa ambil di sini, Khadijah bisa mendapatkan predikat wanita sealam terbaik sealam semesta adalah karena beliau berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ibu-ibu Coba ciptakan perlombaan dalam kebaikan. Di antaranya mungkin yang sering kita lupakan tidak mengribah suami tatkala kumpul bersama-sama ibu-ibu. Pembicaraan yang paling hangat kalau sudah ngumpul di antara perempuan membicarakan suaminya. Betul apa betul ibu? Nah, ngaku kan? Ya, ini ibu saudari-saudari. Maka Khadijah radhiyallahu anha beliau senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya beliau masuk Islam termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam bahkan pertama secara umum manusia seluruhnya. Sebab yang keempat, kenapa Khadijah mendapatkan wanita terbaik sealam semesta? Karena Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau adalah wanita istri yang bisa menenangkan suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, faidah menikah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pasangan agar kalian wahai para suami merasa tenang kepada istri. Jadi bahkan kadang-kadang sebagian suami saking tenangnya dengan istrinya dia malas untuk bekerja. Saya tidak bisa lepas darimu wahai sayangku. Susah untuk berpisah darimu ada sebagian kadang-kadang ditelepon oleh istrinya. Bang, kapan pulang ke rumah bang? Sepekan lagi. Enggak oh, apa-apa, dua pekan lagi aja enggak apa-apa juga bang. Ini hati-hati. Berarti sang suami tidak diharapkan di rumah itu. Ini perhatian kepada bapak-bapak. Ya, coba kepada sang istri itu ya membuat suami e, membuat ngangenin istri. Pernah nggak anda bapak-bapak sekalian kalau di luar kota atau di luar lagi misalkan ada pengajian di di pekan pekan baru ke sana semua ya tinggal isinya di sini ada meluncur SMS bang kangen pernah seperti itu yang belum pernah maka itu termasuk daripada tanda istri Anda belum benar-benar sayang terhadap Anda. Ya, hati-hati itu. Ada bahkan Bu, perhatikan. Ini kejadian nyata. Seorang perempuan pernah bertanya di majelis ilmu kepada saya. Ustaz, boleh nggak saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Oh boleh saya bilang, belum selesai Ustaz doanya. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, mohon wahai Allah jangan pertemukan kami lagi. Rupanya dia sudah bosan sekali. Abang lagi, abang lagi. Kenapa kita harus bertemu kembali di surga? Maka ibu-ibu saudari, begitu juga seorang perempuan statusnya sebagai istri. Ketika sang istri, ketika sang suami di luar rumah, di luar kota, maka sang suami mengirimkan SMS kepada istrinya. Wahai sayangku, saya kangen. Kalau seandainya ada seperti itu, itu berhasil membuat hati seorang suami tenang kepada kepada Anda. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di gua Hira, kemudian beliau pulang dalam keadaan menggigil ketakutan karena ditakuti bahwasanya itu bukan Jibril tetapi itu adalah syaitan. Beliau takut. Maka kemudian beliau mengatakan zamiluni zamiluni wahai Aisyah, selimuti aku selimuti aku. Kemudian Rasul eh, Khadijah, wahai Khadijah selimuti aku selimuti aku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, Ini khasyitu ala nafsi. Saya takut wahai Khadijah. Saya takut itu adalah syaitan. Maka Khadijah, lihat perkataan Khadijah. Yang dicatat oleh sejarah dengan tinta emas. Ya, perkataan ini sering disebutkan oleh ahli-ahli sejarah. Beliau mengatakan, Kalla tidak wahai suamiku, sama sekali tidak. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Fa innaka tasilur rahim. Engkau mengampu hubungan kekerabatan, wa taksibul ma'dum, memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan, wa tu'inul dhaif, menolong orang-orang yang lemah, wa wa tahmilul kalla dan engkau membawa beban, menolong orang. Maka akhirnya Rasul SAW hilang rasa takutnya gara-gara kata-kata yang indah dari seorang istrinya dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya pesan, jika terjadi cekcok rumah tangga, problematika rumah tangga, pertengkaran, maka salah satu solusi terbaik adalah dengan rayuan. Itu 95% permasalahan dianggap selesai. Tinggal 5% lagi. Ya, dengan rayuan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani la Sesungguhnya termasuk ucapan-ucapan yang baik itu adalah sihir. Makanya disebutkan oleh para ulama, rayuan pasangan kepada pasangannya itu adalah sihrul halal, sihir yang halal. Ya. Uh, ada cerita ibu-ibu sadari sadari muslimah menarik jadi waktu itu saya dengan Syekh Abdul Razak kemudian ada kawan-kawan yang lain. Kawan yang lain ini bertanya, Syekh, bagaimana cara untuk memahamkan dan mendamaikan istri pertama agar saya bisa menikah untuk yang ketiga? Maka Syekh mengatakan, kamu mau solusi yang kuat, tegas, atau solusi yang penuh dengan kelembutan. Maka kita katakan kepada Syekh waktu itu, coba Syekh sebutkan solusi yang tegas kuat dulu. Solusi yang tegas kata Syekh, saya ingin bercerita. Pernah suatu ketika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan. Setelah beberapa lama, sang lelaki ini menikah lagi dengan perempuan yang lain. Ya, dan di, di daerah Arab terkenal dengan akad dulu baru nanti setelah beberapa bulan baru duhul baru bergaul akadnya dulu ya, itu terkenal di daerah Arab akad dulu mobil tunika akad dulu belum serumah belum nah ketika ketahuan istri pertama maka istri pertama marah-marah mengumpat-ngumpat maka sang suami mengatakan Wahai istriku, sebelum kamu lanjutkan marahmu, saya ingin bercerita. Ada sepasang suami istri, kemudian mereka berdua menggembala kambing. Lalu hari pada waktu itu mau mendung. Kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya bahwa itu mendung nanti akan berkumpul kemudian dia akan jalan ke samping kanan lalu dia menurunkan hujan maka dari hujan tersebut nanti akan tumbuh tumbuhan. Semuanya adalah hayalan sang suami. Maka sang istri mengatakan, oh enggak, kayaknya enggak jadi hujannya. Akhirnya mereka bertengkar. Bertengkar untuk sesuatu yang belum terjadi. Akhirnya kambing-kambingnya pada mati, hujannya enggak turun, tumbuh-tumbuhannya enggak jadi. Maka kata sang suami, coba sabar dulu kamu. Ya, sabar dulu. Ini kan baru akad belum masuk. Nah, ini cara yang agak tegas, kuat. Ya, kalau bahasanya Ustadz Badru lebih baik minta maaf daripada minta izin. Paham nggak? Hah? Ya, ini. Nah, ada di sana cara-cara yang lembut kata Syekh. Cara-cara yang lembut bagaimana? Yaitu dipuji. Nah ini yang yang ingin saya sebutkan. Dipuji istrinya. Engkau adalah istriku yang terbaik. Tidak ada pernah saya mendapatkan seorang perempuan yang lebih baik daripada kamu. Dipuji. Nanti di akhir baru bolehkah saya menjadikan teman untukmu? Nah, kemudian kawan saya ini mengatakan, Syekh, untuk cara yang kedua saya sering sekali sudah melakukannya. Tetap saja handphone saya dibanting-banting. Ibu-ibu, saudari-saudari yang muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Uh, jadi kembali ke permasalahan tadi. Khadijah radhiyallahu dengan perkataan yang begitu luar biasa, beliau akhirnya bisa menenangkan Rasulullah SAW. Pelajarannya di sini ibu, ambillah sifat Khadijah, yaitu sangat bisa menenangkan suami. Kalau suami pulang kerja dalam keadaan muka letih, lesu, masam, tidak enak dipandang mata, maka kita jangan cengengesan, bang, bang, kemarin kan abang jadi ke mall. Itu ditempelin suaminya nanti. Ya tenggang-tenggang rasa terhadap perasaan sang suami dan ini adalah amalan Khadijah bisa menenangkan hati sang suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, waktunya tidak cukup ya. E, di sini sudah 1 jam 36 menit. E, saya ingin berhenti pada jam 10 eh, 11 karena untuk persiapan sholat Jumat segala macam. Maka dipersilahkan jika ada yang bertanya. Sebelum pertanyaan dimulai, saya ingin bagi-bagi hadiah dulu. Siapa yang umurnya paling tua di antara ibu-ibu? Hah? Ada yang 70? Hah? 70 ada? Enggak ada? Ada? 80 ada? 70 ada. 70 ada. 70. Baik. Ini kasih 170. Ya, kepada yang eh, surat terbuka untuk para suami. Kemudian Siapa yang rumahnya paling jauh dari tempat kajian ini? Hah? Siapa yang paling jauh? Hah? Saya Saya dari Banjarmasin Aku Bukit Tinggi ada? Dumai ada Dumai? Siapa yang paling jauh? Di mana itu? Apa katanya? Pinggir. Pinggir. Ada yang lebih jauh dari pinggir? Suka maju ada? Ada yang lebih jauh dari Sukamaju? Kandis. Ada yang lebih jauh dari Kandis? Dari Kandis ada? Ada yang dari Pekanbaru? Oh, paling jauh Pekanbaru berarti ya. Ya, silakan dikasih yang Pekanbaru. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya pilih salah satu di antaranya. Kenapa saya katakan yang paling tua dan kenapa saya katakan yang paling jauh? Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah bahwa e, ada sebuah penemuan semakin sarana, semakin banyak di sekitar kita untuk bisa beribadah kepada Allah, tetapi ternyata ibadahnya tidak ada, prestasi agamanya tidak ada, maka semakin perhitungan di sisi Allah semakin berat. Saya beri contoh misalkan. Sekarang ada mulai eh, gadget, handphone-handphone pintar. Ada aplikasi Al-Quran. Sarana ada, bisa dibawa kemana-mana. Tapi hafalan Al-Qurannya dari dulu cuma tiga puluh aja. Baca Qurannya cuma bulan Ramadan. Sarananya banyak. Nah, sama tadi, yang lebih yang lebih mudah datang ke sini banyak. Tetapi kok ada orang yang tua 70 tahun masih bisa duduk sekitar berapa jam di sini. Nanti yang muda-muda yang tidak hadir di majelis ilmu akan berat hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud saya. Begitu pula orang yang jauh rumahnya, yang dekat-dekat tidak hadir akan berat nanti hitungannya di hari kiamat. Jika dibandingkan dengan orang yang jauh-jauh tadi. Saya pernah di Masjid Nabawi di saat pertama. saat pertama Masjid Nabawi susah. saat pertama orang mungkin umurnya 90 tahun. Kalau mau berdiri dia pakai tongkatnya gemetar. Gemetarnya hebat, gemetar karena sudah tua. Kemudian waktu itu saya ditakdirkan oleh Allah untuk di samping beliau. Setelah uh, beberapa lama dia nyolek saya. Orangnya mungkin dari orang Pakistan atau yang semisalnya dia pakai bahasa Urdu. Yang penting bukan nehihe nehihe. Nah, kemudian dia mencolek saya, kemudian tapi saya paham maksudnya. Beliau mengatakan kalau iqamah maka colek saya. Kalau seandainya takbiratul imam colek saya. Kenapa Bu bisa demikian? Karena pendengarannya lemah, matanya rabun. Lihat, orang ini nantinya akan menjadi pemberat di hari kiamat. Ya, orang yang lemah pendengarannya, rambut penglihatannya, tetapi masih bisa sok pertama. Nanti mana yang tua, yang muda-muda, yang punya banyak kesempatan, yang punya lapang waktu, kesehatan. Nah, maka kaitannya seperti itu, bahwa Semakin sarana banyak tetapi tidak menimbulkan ibadah, semakin berat pertanyaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Silakan Ibu jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada e, eh, lima e, eh, terutama wanita yang e, pemimpin pemimpin wanita di surga terbaik mata Allah. Dari yang lima itu empat semuanya ditujukan kepada orang tuanya seperti kami dan Ibu Walid, Khalid, Fatimah bin Muhammad, Maria bin Imran, uh, Aisyah. Terus kalau Asia itu kenapa dibuat Imratun Fir'aun Iya. Itu pertanyaannya Ibu. Baik. Itu saja Ibu. Itu saja. Ya. Jazakillahu khairan pertanyaannya, maka jawabannya karena memang yang terkenal dengan Asia dan ini termasuk tambahan eh, materi. Alhamdulillah ditanya. Nah, kita baru sudah mendapat dua, ya eh, siapa? Yang pertama Maria, kemudian Khadijah. Asia, kenapa beliau mendapatkan gelar wanita terbaik? Karena keimanan beliau kepada Allah, padahal beliau di bawah cengkraman Firaun yang mengaku Tuhan. Makanya disebutkan Asia imro'atu Fir'aun. Asia bintu Muzahim imro'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun karena memang dia mendap beliau mendapatkan gelar wanita terbaik sealam semesta karena keimanannya terhadap Eh, Allah di saat beliau dicengkram dalam kuasanya Fir'aun. Silahkan ibu cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dan 12 bagaimana keimanannya Asia. Luar biasa. Dan disebutkan di situ juga tentang tukang sisir Fir'aun yang bernama siapa? Masyifah ya masyita jadi bu mohon maaf sebenarnya masyita itu bukan nama tapi itu adalah kata nama kerja jadi tukang sisir Fir'aun dalam bahasa Arab namanya Masyito. maka kalau seandainya ada anak perempuan bernama sekarang Masyito itu namanya artinya tukang sisir ya, karena dalam bahasa Arab masyata yang syutu itu adalah menyisir rambut Masyitah. Nah, dua cerita ini dalam tafsir Imam Mukathir dalam surat At-Tahrim disebutkan ceritanya Masyitah dan cerita Islamnya Asia. Di mana Asia diikat, disalib, kemudian dilemparkan ular, ya. Dan begitu juga Masyitah tapi tetap mengatakan Allahu Rabbi Allah eh, Rabbi wa Rabbuka Allah Rabbku dan Rabbmu wahai Fir'aun adalah Allah nah ini kenapa disebutkan uh, ma, apa namanya Asia istrinya Fir'aun karena memang gelarnya terkait dengan si Fir'aunnya tadi Ibu-ibu saudari-saudari muslimah berarti kita ambil dari seorang Asia adalah keteguhan iman. Keteguhan iman sampai akhir hayat. Ketika itu Fir'aun mengatakan kepada Asia bawa kepada kepada pasukannya bawa Asia ke atas gunung yang paling tinggi. Kalau sudah dibawa ke atas gunung maka tanyai dia mau berhenti nggak dari keyakinannya. Maka tetap saja Asia mengatakan Allah eh, Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu kulli Allah. Robku dan Robmu wahai Fir'aun dan Rob segala sesuatu adalah Allah. Kemudian bukankah beliau berdoa Robbi berdiri indaka baitan fil jannah wahai Robku bangunkan di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Sebelum dilempar dari puncak gunung, beliau melihat rumah beliau di surga. Beliau pun tertawa. Eh, kata Geraun dasar orang gila ini. Mau dibunuh dia tertawa. Padahal itu adalah karamah untuk Asia. Diperlihatkan rumah beliau yang beliau minta di samping Allah di dalam surga. Nah ini menunjukkan bahwa Asia kenapa mendapatkan gelar tersebut karena kekuatan dan keteguhan iman beliau. Terutama di zaman sekarang Bu, perhatikan ini. Ya, anak-anak perempuan kita jangan sampai berganti agama hanya sekedar sebab CENTA. Hah? Ganti agama karena cinta. Ini murahan sekali. Ya. Eh, ketika ditanyai oleh bapaknya, nak, putuskan saja laki-laki itu. Yang muslim masih banyak. Maka dia mengatakan, Pak, Bapak tidak merasakan sih bagaimana rasanya cinta. Cinta itu Pak kalau sudah dia menjadi coklat, coklat tetap coklat. Ini ibu-ibu sadari-sadari, maka hati-hati. Tahan dari mulai pertama kalau anak-anak kita sudah kenalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan agama Islam, maka putuskan. Ya, wallahu a'lam. Nah, silakan Bu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, ini ada yang mau tanyakan Ustaz. Uh, kita sebagai istri kadang-kadang di dalam e, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita alhamdulillah satu ilmu banyak kita belajar. Kemudian e, ilmu kita tersebut kita sampaikan kepada suami. Ya. Nah, kadang-kadang Ustaz, suami itu ketika kita sampaikan ilmu yang kita bawa itu dia merasa ter, e, ini ter apa ya mendahului diajari ya merasa diajari jadi sudah kita sampaikan dengan cara yang santun, tetapi dia juga tidak mau sah. Nah akhirnya e, si istri dalam melakukan ibadah itu ya sesuai dengan ilmu yang dia ketahui dan sesuai dengan ajaran agama. Salah satunya misalnya di dalam rumah tangga itu ketika sholat Ustaz. Nah ketika sholat ada waktu-waktu tertentu yang kita lakukan sholatnya itu berjamaah. Nah kita tahu suami kita itu misalnya dalam bahasa kiro kiroannya itu tidak pas atau iya. yeah. duitnya. Yeah. Nah, kita berusaha untuk mengajarkannya dan bahkan kita mendapatkan guru. Yeah. Beliau tidak mau Ustaz. Yeah. Akhirnya si istri melakukan sikap dan tindakan apakah menurut Ustaz salah? Yeah. Akhirnya mengambil sholat yang sudah sendiri gitu Ustaz. Karena yeah. kita tahu imam yang kita mengikuti ini bacaannya tidak benar, ya. tepat itu Ustaz. Nah yang keduanya, ketika kita menuntut ilmu, kita ada. Nah beliaunya eh, tidak mau Ustaz, tapi iya. dia izinkan. Nah, jadi itulah Ustaz saya sebagai apa? Ya. Gimana? Bagus ibu pertanyaannya Maka ini salah satu problematika rumah tangga Yang kita harus sabar menghadapinya Dan senantiasa memperbanyak doa jadi saya sering menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan harus sabar dan memperbanyak doa. Sabar itu bukan berarti pasrah bu ya. Tetap saja ajari suami jangan ibu sholat sendirian karena yang misalkan sang suami salah dalam bacaannya mungkin salahnya tidak salah fatal kecuali kalau salah fatal ya al-fatihahnya salah misalkan maka ini baru tidak sah Adapun bacaannya yang mungkin kurang matnya, kurang gunanya, kurang eh, apa namanya, kurang eh, ikhfa'nya, maka pada saat itu masih boleh kita berimaman dengannya. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah mengajarinya ataupun mengajaknya untuk belajar dengan santun. Ibu, saya sebutkan sebuah rahasia di tengah para lelaki. Lelaki itu tidak bisa ditantang dan tidak bisa diremehkan oleh perempuan ya maka ibu e, baiknya bagaimana Ustaz menghadapi suami seperti ini maka ibu bisa bekerja sama dengan yang lain tanpa ibu yang harus memberitahu tetapi orang lain yang juga mungkin laki-laki ya yang memberitahu suami ibu jadi jangan sampai e, sebagian perempuan kadang-kadang mas kamu tuh salah bacanya mas itu akan sangat merendahkan derajat sang lelaki dan dia tidak paling tidak suka itu ya tetapi mungkin dia cari orang lain Misalkan dia punya teman perempuan, teman perempuannya punya suami, suaminya pintar ngaji. Maka dia bilang bahwa tolong dong diajari suami saya dengan cara yang baik dan santun. Caranya seperti itu. Intinya ibu harus sabar dan jangan sholat sendirian. Karena itu sama saja melecehkan beliau, sang suami ya kecuali kalau sang suaminya memang tidak layak sholat di belakangnya seperti misalkan bacaan al-fatihahnya terlalu eh, terlalu uh, salah salahnya salah jeli keras salahnya jelas salahnya maka pada saat itu kita uh, nasihatinya pun dengan baik-baik kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala E, permasalahan selanjutnya itu menuntut ilmu sama juga harus sabar dan, dan banyak berdoa. Suami tidak suka untuk menuntut ilmu, mengizinkan kita untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak suka. Dan ini ibu-ibu ah, mungkin ini adalah salah satu perasaan yang berat sendiri di dalam para penuntut ilmu. Saya yakin misalkan ada bapak-bapak yang hadir di sini, beliau sudah mengenal sunnah, sudah mengenal majelis ilmu. Alangkah indahnya duduk di majelis ilmu, tapi ketika pulang ke rumah dapati istri belum mengenal sunnah, dapati istri belum mengenal uh, eh, majelis ilmu. Sama juga seperti itu ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin semangat menuntut ilmu, jam sekian sudah hadir dan semisalnya. Ternyata ketika pulang orang di rumah suaminya masih ngerokok, suaminya masih nonton sinetron, suaminya masih suka membuang-buang waktu, suaminya masih tidak tahu eh, untuk apa tujuan hidup ini dan semisalnya. Akhirnya merasa sedih Gitu. Maka pada saat itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali tetap berusaha dengan cara yang paling baik dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa miftah kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan ya dengan doa kadang-kadang usaha yang kecil dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan hasil yang besar maka e, seperti misalkan ibu ada seorang suami pernah curhat kepada saya langsung nangis nangis di hadapan saya laki-laki Ustaz bagaimana menghadapi istri saya masa istri saya bilang ketika kamu kenal dengan itu orang-orang yang jenggotan orang-orang yang celana di atas dua mata kaki kamu nggak pernah lagi ke mall, mas nggak pernah lagi ke mall Maumu sekarang masjid mas. Ya, sampai suatu ketika sang suami ini mengatakan, saya pernah tidur Ustaz, saya mulai memanjangkan jenggot. Sang istri mengatakan kepada anak saya, e, nak, kamu ingin handphone? Iya bu, kalau mau handphone nih, gunting, gunting itu jenggot bapakmu. Sampai sekian bu. Ya, jadi begitulah kadang-kadang uh, problematika rumah tangga terutama ketika salah satu pasangan sudah mengenal sunnah, mengenal majelis ilmu dan ingin benar-benar melakukan keluarga yang islami tetapi yang salah satu pasangannya belum Wallahu a'lam. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Sebagai ibu rumah tangga terkadang kami agak kesulitan untuk melakukan ibadah sunnah dikarenakan sibuk mengurusi anak dan pekerjaan di rumah. Tolong jelaskan ibadah sunnah yang bisa kami amalkan di sela-sela kesibukan tapi sangat cinta, dicintai oleh Allah. Ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari dari eh, Rasulullah SAW pernah dimintai oleh Fatimah seorang pembantu karena mungkin sangat berat mengerjakan pekerjaan rumahnya. Akhirnya Rasul SAW memberikan amalan yaitu mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33. Kata Rasul Alaihi Wasallam, huwa khairum min khadim itu lebih baik daripada pembantu makanya itu amalan-amalan sunnah yang bisa diamalkan amalan-amalan sunnah lainnya adalah eh, ibu harus pahami baik-baik mengurus anak itu adalah amal ibadah mengurus anak, mengurus rumah, mengurus keperluan suami itu amal ibadah. Jangan dianggap itu e, menyibukkan kemudian tidak ada nilai ibadah. Itu ibadah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an Dan seorang perempuan adalah pengurus di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Jadi itu ibadah, Ibu. Ya, ibadah. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang bernadar jika anaknya berhasil di sekolahnya maka ia akan menghentikan kebiasaan merokoknya. Allah anaknya berhasil di sekolahnya dan ia pun meninggalkan kebiasaan merokok. Namun setahun kemudian ia mengulangi kebiasaannya. Bagaimana Islam menilai hal ini? Apakah ada pengaruh perbuatannya tersebut terhadap keluarganya? Maka ini berarti dia tidak melakukan nazarnya dan siapa yang tidak melakukan nazarnya dia harus bayar kafarat kafarat nazar ya Kafarat nazar itu seperti kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu seperti satu mem, uh, eh, apa namanya memerdekakan budak. Yang kedua, memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Yang ketiga, berpuasa eh, tiga hari berturut-turut. Maka tidak benar dan kemudian juga bertobat dari rokok karena itu dosa haram hukumnya. Yang kedua yaitu apa tadi? Yang kedua disebutkan apakah ada pengaruh perbuatannya tersebut terhadap keluarganya. Kalau rokok jelas mempunyai pengaruh karena perokok fasik lebih buruk dibandingkan perokok aktif. Ya. Yang kedua itu maksiat dan setiap maksiat benar-benar berpengaruh kepada keluarganya. Anak sulit disuruh, istri e, tidak taat, sering mencela, sering mengumpat, sering e, tidak mau menuruti perintah suami.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 Maka Maryam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak? Walam yamsasni bashar." Sedangkan aku tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Ini ibu Kalau kita lihat dari sisi bahasa, walam yang sasni bahasa lam di situ adalah kata untuk peniadaan. Lam adalah lamun nafiyah, kata untuk peniadaan. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada kata peniadaan setelahnya itu nakirah basyarun menunjukkan kepada keumuman. Artinya, Laki-laki manapun tidak pernah menyentuhku. Nah ini bu, jadikan ini sebagai contoh. Ya, haram seorang laki-laki yang bukan mahram saya menyentuh saya. Dan tularkan, ajarkan ini kepada anak-anak perempuan kita. Di saat di zaman sekarang kita sangat memerlukannya untuk mengajarinya. Kita baca di media-media sosial, anak-anak bukan mahasiswa, bukan SMP, SMA, SD, sudah melakukan perbuatan mesum. Maka ajari kepada anak-anak kita, lam yang wasyar. Nah, haram nah. Tidak boleh. Ajari itu. Meskipun dia tidak tahu dalilnya. Kenalkan bahwa bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya haram. Ini ada kebalikannya sebagian perempuan, kadang, sebagian orang tua kadang-kadang kalau anaknya di malam minggu tidak diapelin oleh laki-laki, maka sang ibu langsung ya mengasihi sang anaknya nak sabar ya nak mungkin minggu depan ada yang datang ngapelin kamu nak ya ada sebagian orang tua seperti itu ibu-ibu sadari sadari muslimah lihat bagaimana Maryam bisa menjaga eh, bisa menjadi wanita terbaik lam yamsasni bashar tidak ada yang pernah seorang manusia pun menyentuhku ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Hasanat farjaha dan beliau menjaga kesucian kemaluannya. Makanya Allah memberikan ujian kepada Maryam, yaitu dengan apa? Memberikan anak tanpa suami. Karena yang terkenal dari Maryam adalah menjaga kesuciannya. Kok bisa punya anak tanpa suami? Ini ujian benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua yang dimiliki oleh Maryam sama masih di dalam surat Tahrim kita ambil sifatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha dan Maryam anaknya Imran yang telah menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Lalu kami tiupkan dari ruh kami dan dia beriman. Nah ini Beriman. Ya. Dia beriman. Maryam sangat kuat imannya Makanya Allah Subhanahu wa taala menggelari Maryam di dalam Al-Qur'an adalah siddiqah yang kuat imannya, yang kuat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 75, "Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah." Artinya, Tidaklah Isa bin Maryam kecuali Rasulullah yang juga seperti rasul-rasul sebelumnya dan ibunya Siddiqah. Siddiqah karena beliau mempercayai tanda-tanda kekuasaan Allah, mempercayai perintah-perintah Allah, senantiasa e, menerima apa yang Allah takdirkan, ya, tidak menggerutu. Dan sedikit Ibu, saudari muslimah, yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita runut, para rasul, para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa? Padahal beliau tidak disiksa seperti Bilal disiksa. Beliau tidak mati dalam medan pertempuran. Tapi Abu Bakar dengan kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu lebih utama dibandingkan semuanya. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Yasir, dibandingkan Sumayyah yang disiksa sampai mati oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Khabbab ibnul Arab yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar lebih utama uh, dibandingkan para sahabat yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat. Padahal beliau tidak terkenal disebutkan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa yang banyak. Tidak. Tetapi kenapa? Karena tadi sedih. Makanya disebut dengan Abu Bakar as sedih. Karena percaya dengan dan beriman kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sama Maryam juga seperti itu. Bayangkan ibu, sekarang bulan Rajab, orang biasanya bulan Rajab memperingati kejadian apa? Isra Mi'raj. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy ingin mencel, ingin mencela Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, itu temanmu, itu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mengaku bahwasanya dia berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian bermi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian pulang sebelum pagi. Apakah kamu percaya? Lihat apa kata Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau diberikan sedih, percaya, percaya dengan keimanan, meskipun pada waktu itu belum ada penelitian, belum ada rasa Beliau mengatakan, inkana kama qan aw ab'adu min dhalik Fa'ana Kalau itu yang dia katakan atau bahkan Nabi jauh dari itu maka aku mempercayai. Ini yang terjadi juga kepada Maryam. Kenapa beliau mendapati gelar wanita terbaik semesta alam karena Maryam percaya terhadap ayat-ayat Allah. Maka ibu-ibu tanamkan kepercayaan terhadap perintah-perintah Allah. Jangan suka membantah. Diperintahkan untuk memakai jilbab di luar rumah, pakailah jilbab. Diperintahkan untuk menutup aurat yaitu kaki diantaranya, pakailah penutup aurat kaki dan semisalnya. Tidak ada sifat dari wanita-wanita terbaik semesta alam senantiasa menyangga dengan logikanya, ya. Yang ada dari sifat wanita-wanita terbaik semesta alam adalah sami'na wa Kami taat dan kami patuh. Baik. Kemudian ibu-ibu sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Maryam Maryam sangat terkenal dengan ibadahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat uh, Ali Imran ayat 43. Allah berfirman, "Ya Maryam qunuti li rabbiki." Wahai Maryam, berkunutlah untuk Rabbmu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan seperti Imam Mujahid. Bagaimana ibadahnya Maryam? Bu, perhatikan. Terutama mohon maaf yang sering memperhatikan penampilan saja. Tetapi ibadahnya kosong. Lihat kata Imam Mujahid, kanat Maryam alaiha salam taqumu hatta tatawarrama ka'baha Maryam alaihissalam bangun untuk mengerjakan sholat. Berdiri lama sampai kedua tumitnya bengkak. Ya. Jadi gelar khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita semesta alam itu tidak mudah didapat. Ya. Wal kunut kata Imam Mujahid dan yang namanya kunut adalah tulur ruku'i fis salat panjangnya ruku di dalam sholat. Lihat lagi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Imam Al-Auza'i mengatakan bagaimana ibadahnya Maryam. Rakadat fi mihrabiha hat wa raqi'atan sajidatan qa'imatan. Beliau berdiam diri di mihrabnya, tempat ibadahnya. Dalam keadaan ruku, sujud dan berdiri hatta nazalal ma'ul asfar fi qadamaiha. Saking banyaknya sholat, ruku berdiri dan sujud, maka sampai keluar nanah dari kedua telapak kakinya. radhiyallahu anha. Lihat lagi penjelasan dari Yahya ibnu Abi Kathir. Ini saya bacakan tafsiran-tafsiran ini dari Imam eh, eh tafsir eh, Al-Qur'anil Al Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yahya Ibnu Abi Katsir mengatakan, "Sajadat hatta nazal al-ma'u fi 'ainaiha." Beliau sujud sampai keluar air dari kedua matanya. Ya. Entah itu air nanah ataupun air mata. Saking lamanya sujud beliau. Dengan seperti itu beliau mendapatkan gelar khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita sealam semesta. Eh, ngomong-ngomong ibu-ibu saudari-saudari muslimah, seorang anak perempuan tidak bagus untuk diberikan nama khairun nisa. Ada yang bernama seperti itu di sini, Bu? Ada? Nah, ini kurang bagus ibu. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat proses tazkiyah, pensucian diri. Ya, khairun nisa, wanita paling terbaik. Ini terdapat pensucian diri. Kalau memungkinkan untuk diganti, maka diganti. Tetapi kalau sulit, maka ya e, tidak mengapa. Akan tetapi sebenarnya kurang bagus. Eh, sedikit menyinggung tentang nama anak, saya sering ditanya oleh beberapa jamaah. Ustaz, tolong dong nama anak saya. Saya baru kelahiran anak, tolong namanya. Kalau bisa namanya yang islami. Oh baik. Dan kalau bisa lagi namanya yang nyentrik dan jarang manusia bernama dengannya. Hmm, saya mulai bingung gimana Islami nyentrik jarang manusia berdawa dengannya. Langsung saya jawab Fir'aun mas. Islam itu ada dalam Al-Quran. Ya, nyentrik dan jarang manusia berdawa dengannya. Ifrit tuh. Ya, ini. Maka saya pesan kepada para orang tua cari nama sebagaimana pesan Syekh Abdul Muhsin Abbar Allah, cari nama yang kamu tidak perlu bertanya tentangnya. Ya, cari nama saking jelasnya nggak perlu bertanya Abdullah Abdurrahman apakah perlu ditanyain kan nggak perlu Maryam Khadijah asalkan jangan bawa Siti ya itu dia. Kemudian juga ada perkara nama juga, ini sedikit menyimpang tentang nama, yaitu ada sebagian orang ingin mencontoh nama para sahabat. Seperti misalkan Ibnu Umar. Ingat Pak, itu bukan nama, Ibnu Umar itu panggilan kalau bahasa Indonesia-nya anaknya Umar. Ibnu Umar. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Maka kalau ingin menamai seperti nama Abdullah bin Umar, maka namai Abdullah. Sedangkan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas itu adalah panggilan karena bapaknya terkenal maka yang disebutkan bapaknya, anaknya Umar, anaknya Abbas seperti itu. Radhiyallahu anhu. Nah, kalau ada seorang yang menamai anaknya dengan Ibnu Umar, berarti itu bukan anak Anda itu anaknya si Umar. Paham ya? Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada wanita yang kedua. Siapa beliau? Khadijah bintu Khuwailid. Keutamaan Khadijah, beliau mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu. Bambunya terbuat dari berlian. Pernah melihat bambu berlian? Enggak pernah. Begitulah surga. Surga itu nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu surga. Nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda wa annal jannata la khatara laha dan surga itu tidak bisa dibayangkan di dalam hadis-hadis tentang menyebutkan tentang Khadijah, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah ini beliau dalam sebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan sebuah rumah dari surga saya bacakan hadisnya dari Imam Bukhari uh, Abu Hurairah meriwayatkan Ata Jibrilun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril. Lalu Jibril berkata, Ya Rasulullah, hadihi Khadijah. Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un wa fihi idamun au ta'amun au syarab. Dia membawakan untukmu makanan, minuman, dan lauk pauk. Fa'ilah hiya atatka, kata Jibril alaihissalam. Jika dia sampai kepadamu wahai Khadijah wahai Rasulullah faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni maka ucapkan salam sampaikan salam untuk Khadijah dari Allah Rabbnya dan dari Jibril dariku e, kalau ada yang bertanya Ustaz dapat salam aja masa utama gimana jawabnya Dapat salam saja masa utama? Gimana jawabnya? Paham bu pertanyaannya? Ya, misalkan uh, saya mengatakan, tolong sampaikan salam ya kepada panitia duri. Perasaannya gimana? Senang. Itu manusia. Ya, apalagi kalau dia mempunyai kedudukan misalkan presiden kita Bapak Jokowi. Salam Uh, tadi saya diberikan salam. Itu langsung tuh ditulis di media sosial. Dapat salam dari presiden. Ini bagaimana salam dari Allah dan dari Jibril alaihi Nah, ini menunjukkan keutamaan. Wabashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Berikan kepadanya kabar gembira kepada Khadijah dengan mendapatkan sebuah rumah di surga. Ibu-ibu, saya pesan, jika mendengar kata surga dan jika mendengar nikmatnya nikmat yang ada di dalam surga seperti rumah di dalam surga, jangan pernah bayangkan rumah dunia. Rumah yang sempit, rumah yang beberapa tahun bocor, rumah yang beberapa tahun retak dindingnya, rumah yang beberapa tahun e, catnya luntur jangan pernah bayangkan dan ini gaya hidup para sahabat diantaranya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan ma syai'un fit dunya mimma fil jannah illa asma tidak ada sesuatu yang sama dengan apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama dan ini yang membuat kadang-kadang orang tertarik untuk masuk surga dan sebaliknya, kadang-kadang membuat orang tidak tertarik untuk mendapatkan surga. Ah, rumah, ngapain dapat rumah? Ya rumah kayak begini aja. Kenapa? Karena dia mikirin rumah yang dia dalam benak dia adalah rumah dunia. Maka tidak bu, perhatikan dan berikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu kosob. Tapi bambunya terbuat dari berlian. Kalau sekarang rumah dari bambu, kalau kita hidup Pak di dalamnya, bagaimana kalau kita masuk? Maka rumahnya akan berbunyi krek krek. Ya. Kemudian susah hidup di dalamnya karena penuh dengan uh, apa namanya? renggang-renggang. susah. Hidup di rumah bambu dunia susah. Tetapi ketika dia rumah dari bambu, bambunya terbiak, terbuat dari berlian dan itu di dalam surga. Rasulullah SAW menyebutkan min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada ribut gaduh di dalamnya. Hidup di dalam rumah surga yang terbuat dari bambu berlian dan tidak ada sulit hidup di dalamnya hidup di rumah dari di rumah surga yang terbuat dari bambu berlian tidak ada sulit nah di sini ibu pelajarannya Khadijah kenapa sampai mendapatkan gelar wanita terbaik sealam semesta mendapatkan salam dari Allah dan Jibril mendapatkan rumah di surga nah siapa Bu siapa yang menjawab Ah bu Silahkan Siapa yang menjawab Kenapa beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini? Kalau tidak ada saya yang menjawab Maka perhatikan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Kenapa sampai Khadijah radhiyallahu mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa? Jawabannya ada pada hadis tadi. Diberikan kabar gembira terbuat eh, sebuah rumah terbuat dari bambu berlian yang tidak ada kegaduhan hidup di dalam rumah tersebut dan tidak ada kesulitan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, apa rahasia kenapa disebutkan Eh, tidak ada kegaduhan ternyata Khadijah sebagai seorang istri tidak pernah mengangkat suaranya di depan Rasulullah membuat gaduh di depan Rasulullah maka perhatikan ibu-ibu yang pernah mengangkat suaranya di depan suaminya ketahuilah baik-baik surga atau neraka Anda sesuai dengan keridhaan suami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang perempuan, itu bibinya Husain. Beliau mengatakan, fa nama huwa jannatuki wa Artinya, wahai perempuan, lihatlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu perasaan suamimu terhadapmu sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu jika sang suami ridho maka surga jika sang suami murka maka neraka jangan pernah mengangkat suara di hadapan sang suami jika ingin mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril jika ingin mendapatkan rumah dari terbuat dari bambu berlian. Jika ingin mendapatkan predikat wanita terbaik sealam semesta. Jangan pernah membuat gaduh mengangkat suara di hadapan suami. Yang kedua, yaitu tidak pernah letih. Tidak pernah letih Maksudnya adalah sang istri yaitu Khadijah tidak pernah membuat masalah dengan suami yang membuat capek sang suami. Nah, ini ibu-ibu pelajaran yang menarik di dalam kehidupan berumah tangga kita ambil dari seorang Khadijah. Sebab yang ketiga, kenapa Khadijah menjadi wanita yang terbaik semesta alam, yaitu Beliau termasuk orang yang paling pertama dari para wanita, bahkan dari seluruh manusia yang masuk dalam agama Islam. Pelajaran kita bisa ambil di sini, Khadijah bisa mendapatkan predikat wanita sealam terbaik sealam semesta adalah karena beliau berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ibu-ibu Coba ciptakan perlombaan dalam kebaikan. Di antaranya mungkin yang sering kita lupakan tidak mengribah suami tak tatkala kumpul bersama-sama ibu-ibu. Pembicaraan yang paling hangat kalau sudah ngumpul di antara perempuan membicarakan suaminya. Betul apa betul ibu? Nah, ngaku kan? Ya, ini ibu saudari-saudari. Maka Khadijah radhiyallahu anha beliau senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya beliau masuk Islam termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam bahkan pertama secara umum manusia seluruhnya. Sebab yang keempat, kenapa Khadijah mendapatkan wanita terbaik sealam semesta? Karena Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau adalah wanita istri yang bisa menenangkan suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, faidah menikah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pasangan agar kalian wahai para suami merasa tenang kepada istri. Jadi bahkan kadang-kadang sebagian suami saking tenangnya dengan istrinya dia malas untuk bekerja. Saya tidak bisa lepas darimu wahai sayangku. Susah untuk berpisah darimu ada sebagian kadang-kadang ditelepon oleh istrinya. Bang, kapan pulang ke rumah bang? Sepekan lagi. Enggak eh, apa-apa, dua pekan lagi aja enggak apa-apa juga bang. Ini hati-hati. Berarti sang suami tidak diharapkan di rumah itu. Ini perhatian ada bapak-bapak. Ya, coba kepada sang istri itu ya membuat suami e, membuat nangenin istri. Pernah nggak anda bapak-bapak sekalian kalau di luar kota atau di luar lagi misalkan ada pengajian di di pekan pekan baru ke sana semua ya tinggal isinya di sini ada meluncur SMS bang kangen pernah seperti ini? yang belum pernah maka itu termasuk daripada tanda istri Anda belum benar-benar sayang terhadap Anda. Ya, hati-hati itu. Ada bahkan Bu, perhatikan. Ini kejadian nyata. Seorang perempuan pernah bertanya di majelis ilmu kepada saya. Ustaz, boleh nggak saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Oh boleh saya bilang, belum selesai Ustaz doanya. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, mohon wahai Allah jangan pertemukan kami lagi. Rupanya dia sudah bosan sekali. Abang lagi, abang lagi. Kenapa kita harus bertemu kembali di surga? Maka ibu-ibu saudari, begitu juga seorang perempuan statusnya sebagai istri. Ketika sang istri, ketika sang suami di luar rumah, di luar kota, maka sang suami mengirimkan SMS kepada istrinya. Wahai sayangku, saya kangen. Kalau seandainya ada seperti itu, itu berhasil membuat hati seorang suami tenang kepada kepada Anda. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di gua Hira, Kemudian beliau pulang dalam keadaan menggigil ketakutan karena ditakuti bahwasanya itu bukan Jibril tetapi itu adalah syaitan. Beliau takut. Maka kemudian beliau mengatakan zamiluni zamiluni wahai Aisyah selimuti aku selimuti aku. Kemudian Rasulullah eh, Khadijah wahai Khadijah selimuti aku selimuti aku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, Ini khasyitu ala nafsi. Saya takut wahai Khadijah. Saya takut itu adalah syaitan. Maka Khadijah, lihat perkataan Khadijah. Yang dicatat oleh sejarah dengan tinta emas. Ya, perkataan ini sering disebutkan oleh ahli-ahli sejarah. Beliau mengatakan, "Kalla tidak wahai suamiku, sama sekali tidak. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Fa innaka tasilur rahim. Engkau menyambung hubungan kekerabatan, wa taksibul ma'dum, memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan, wa tu'inul dhaif, menolong orang-orang yang lemah, wa wa tahmilul kalla, dan engkau membawa beban, menolong orang. Maka akhirnya Rasulullah SAW hilang rasa takutnya gara-gara kata-kata yang indah dari seorang istrinya dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimat, saya pesan, jika terjadi cekcok rumah tangga, problematika rumah tangga, pertengkaran, maka salah satu solusi terbaik adalah dengan rayuan. Itu 95% permasalahan dianggap selesai. Tinggal 5% lagi. Ya, dengan rayuan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya termasuk ucapan-ucapan yang baik itu adalah sihir. Makanya disebutkan oleh para ulama, rayuan pasangan kepada pasangannya itu adalah sihrul halal, sihir yang halal. Ya. Uh, ada cerita ibu-ibu sadari-sadari muslimah menarik jadi waktu itu saya dengan Syekh Abdul Razak kemudian ada kawan-kawan yang lain. Kawan yang lain ini bertanya, "Syekh, bagaimana cara untuk memahamkan dan mendamaikan istri pertama agar saya bisa menikah untuk yang ketiga?" Maka Syekh mengatakan, "Kamu mau solusi yang kuat, tegas, atau solusi yang penuh dengan kelembutan. Maka kita katakan kepada Syekh waktu itu, coba Syekh sebutkan solusi yang tegas kuat dulu. Solusi yang tegas kata Syekh, saya ingin bercerita. Pernah suatu ketika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan. Setelah beberapa lama, sang lelaki ini menikah lagi dengan perempuan yang lain. Ya, dan di, di daerah Arab terkenal dengan akad dulu baru nanti setelah beberapa bulan baru duhul baru bergaul akadnya dulu ya, itu terkenal di daerah Arab akad dulu kobil tunikah akad dulu belum serumah belum nah ketika ketahuan istri pertama maka istri pertama marah-marah mengumpat-ngumpat maka sang suami mengatakan Wahai istriku, sebelum kamu lanjutkan marahmu, saya ingin bercerita. Ada sepasang suami istri, kemudian mereka berdua menggembala kambing. Lalu hari pada waktu itu mau mendung. Kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya bahwa itu mendung nanti akan berkumpul kemudian dia akan jalan ke samping kanan lalu dia menurunkan hujan maka dari hujan tersebut nanti akan tumbuh tumbuhan. Semuanya adalah hanyalah sang suami. Maka sang istri mengatakan, oh enggak, kayaknya enggak jadi hujannya. Akhirnya mereka bertengkar. Bertengkar untuk sesuatu yang belum terjadi. Akhirnya kambing-kambingnya pada mati, hujannya enggak turun, tumbuh-tumbuhannya enggak jadi. Maka kata sang suami, coba sabar dulu kamu. Ya, sabar dulu. Ini kan baru akad, belum masuk. Nah, ini cara yang agak tegas, kuat. Ya, kalau bahasanya Ustadz Badru lebih baik minta maaf daripada minta izin. Paham nggak? Hah? Ya, ini. Nah, ada di sana cara-cara yang lembut kata Syekh. Cara-cara yang lembut bagaimana? Yaitu dipuji. Nah ini yang yang ingin saya sebutkan. Dipuji istrinya. Engkau adalah istriku yang terbaik. Tidak ada pernah saya mendapatkan seorang perempuan yang lebih baik daripada kamu. Dipuji. Nanti di akhir baru bolehkah saya menjadikan teman untukmu? Nah, kemudian kawan saya ini mengatakan, Syekh, untuk cara yang kedua saya sering sekali sudah melakukannya. Tetap saja handphone saya dibanting-banting. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Uh, jadi kembali ke permasalahan tadi. Khadijah radhiyallahu dengan perkataan yang begitu luar biasa, beliau akhirnya bisa menenangkan Rasulullah SAW. Pelajarannya di sini, Ibu, ambillah sifat Khadijah, yaitu sangat bisa menenangkan suami. Kalau suami pulang kerja dalam keadaan muka letih, lesu, masam, tidak enak dipandang mata, maka kita jalan cengengnya bang, bang, kemarin kan abang jadi ke mall. Itu ditempeleng suaminya nanti. Ya tenggang-tenggang rasa terhadap perasaan sang suami dan ini adalah amalan Khadijah bisa menenangkan hati sang suami ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah waktunya tidak cukup ya e, di sini sudah 1 jam 36 menit e, saya ingin berhenti pada jam 10 eh, 11 karena untuk persiapan sholat Jumat segala macam maka dipersilahkan jika ada yang bertanya sebelum pertanyaan dimulai saya ingin bagi-bagi hadiah dulu siapa yang umurnya paling tua di antara ibu-ibu Hah? Ada yang 70? Hah? 70 ada? Enggak ada? Ada? 80 ada? 70 ada? 70 ada? 70. Baik, Ini kasih 170. Ya, kepada yang e, surat terbuka untuk para suami. Kemudian Siapa yang rumahnya paling jauh dari tempat kajian ini? Hah? Siapa yang paling jauh? Hah? Saya Saya dari Banjarmasin Aku, Bukit Tinggi ada? Dumai ada Dumai? Siapa yang paling jauh? Di mana itu? Apa katanya? Pinggir. Ada yang lebih jauh dari pinggir? Suka maju ada? Ada yang lebih jauh dari suka maju? Kandis. Ada yang lebih jauh dari Kandis? Dari Kandis ada? Ada yang dari Pekanbaru? Oh, paling jauh Pekanbaru berarti ya. Ya, silahkan dikasih yang Pekanbaru. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya pilih salah satu di antaranya. Kenapa saya katakan yang paling tua dan kenapa saya katakan yang paling jauh? Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah bahwa e, ada sebuah penemuan semakin sarana, semakin banyak di sekitar kita untuk bisa beribadah kepada Allah, tetapi ternyata ibadahnya tidak ada, prestasi agamanya tidak ada, maka semakin perhitungan di sisi Allah semakin berat. Saya beri contoh misalkan. Sekarang ada mulai Eh, gadget, handphone-handphone pintar. Ada aplikasi Al-Quran. Sarana ada, bisa dibawa kemana-mana. Tapi hafalan Al-Qurannya dari dulu cuma tiga pul aja. Baca Qurannya cuma bulan Ramadan. Sarananya banyak. Nah, sama tadi, yang lebih yang lebih mudah datang ke sini banyak. Tetapi kok ada orang yang tua 70 tahun masih bisa duduk sekitar berapa jam di sini. Nanti yang muda-muda yang tidak hadir di majelis ilmu akan berat hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksud saya. Begitu pula orang yang jauh rumahnya, yang dekat-dekat tidak hadir akan berat nanti hitungannya di hari kiamat. Jika dibandingkan dengan orang yang jauh-jauh tadi. Saya pernah di Masjid Nabawi di saat pertama. saat pertama Masjid Nabawi susah. saat pertama orang mungkin umurnya 90 tahun. Kalau mau berdiri dia pakai tongkatnya gemetar. Gemetarnya hebat, gemetar karena sudah tua. Kemudian waktu itu saya ditakdirkan oleh Allah untuk di samping beliau. Setelah uh, beberapa lama dia nyolek saya. Orangnya mungkin dari orang Pakistan atau yang semisalnya dia pakai bahasa Urdu yang penting bukan nehihe nehihe. Nah, kemudian dia mencolek saya, kemudian tapi saya paham maksudnya. Beliau mengatakan kalau iqamah maka colek saya. Kalau seandainya takbiratul ihram, colek saya. Kenapa Bu bisa demikian? Karena pendengarannya lemah, matanya rabun. Lihat, orang ini nantinya akan menjadi pemberat di hari kiamat. Ya, orang yang lemah pendengarannya rabun penglihatannya tetapi masih bisa pertama Nanti mana yang tua, yang muda-muda, yang punya banyak kesempatan, yang punya lapang waktu, kesehatan. Nah, maka kaidahnya seperti itu, bahwa semakin sarana banyak tetapi tidak menimbulkan ibadah, semakin berat pertanyaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Silakan Ibu jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada e, lima e, keutama-utama wanita yang e, pemimpin pemimpin wanita yang surga terbaik mata Allah dari yang lima itu empat semuanya ditujukan kepada orang tuanya seperti dia binti Walid, Walid, Fatimah bin Muhammad, Maria bin Imran, uh, Aisyah. Terus kalau Asia itu kenapa dibuat Imratun Fir'aun Iya. Itu pertanyaannya Ibu. Baik. Itu saja Ibu. Itu saja. Ya. Jazakillahu khairan pertanyaannya, maka jawabannya karena memang yang terkenal dengan Asia dan ini termasuk tambahan e, materi. Alhamdulillah ditanya. Nah, kita baru sudah mendapat dua, ya e, siapa? Yang pertama Maria, kemudian Khadijah. Asia, kenapa beliau mendapatkan gelar wanita terbaik? Karena keimanan beliau kepada Allah, padahal beliau di bawah cengkraman Firaun yang mengaku Tuhan. Makanya disebutkan Asia Imro'atu Fir'aun. Asia bintu Muzahim Imro'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun karena memang dia mendap beliau mendapatkan gelar wanita terbaik sealam semesta karena keimanannya terhadap Eh, Allah di saat beliau dicengkram dalam kuasanya Fir'aun. Silahkan ibu cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dan 12 bagaimana keimanannya Asia. Luar biasa. Dan disebutkan di situ juga tentang tukang sisir Fir'aun yang bernama siapa? Masyifah ya masyitoh jadi bu mohon maaf sebenarnya masyitoh itu bukan nama tapi itu adalah kata nama kerja jadi tukang sisir Fir'aun dalam bahasa Arab namanya masyitoh maka kalau seandainya ada anak perempuan bernama sekarang masyitoh itu namanya artinya tukang sisir ya, karena dalam bahasa Arab masyatoh yang syutu itu adalah menyisir rambut masyitah. Nah, dua cerita ini dalam tafsir Imam Nukathir dalam surat At-Tahrim disebutkan ceritanya masyitah dan cerita Islamnya Asia. Di mana Asia diikat, disalib, kemudian dilemparkan ular, ya, dan begitu juga masyita. Tapi tetap mengatakan Allahu Rabbi, Allah, eh, Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabbku dan Rabbu wahai Fir'aun adalah Allah. Nah ini kenapa disebutkan uh, ma, apa namanya Asia istrinya Fir'aun karena memang gelarnya terkait dengan si Fir'aunnya tadi. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah berarti kita ambil dari seorang Asia adalah keteguhan iman. Keteguhan iman sampai akhir hayat. Ketika itu Firaun mengatakan kepada Asia bawa kepada kepada pasukannya bawa Asia ke atas gunung yang paling tinggi. Kalau sudah dibawa ke atas gunung maka tanyai dia mau berhenti nggak dari keyakinannya. Maka tetap saja Asia mengatakan Allah eh, Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu kulli Allah. Robku dan Robmu wahai Fir'aun dan Rob segala sesuatu adalah Allah. Kemudian bukankah beliau berdoa Robbi benili indaka baitan fil jannah wahai Robku bangunkan di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Sebelum dilempar dari puncak gunung, beliau melihat rumah beliau di surga. Beliau pun tertawa. kata Fir'aun dasar orang gila ini. Mau dibunuh dia tertawa. Padahal itu adalah karamah untuk Asia. Diperlihatkan rumah beliau yang beliau minta di samping Allah di dalam surga. Nah ini menunjukkan bahwa Asia kenapa mendapatkan gelar tersebut karena kekuatan dan keteguhan iman beliau. Terutama di zaman sekarang Bu, perhatikan ini. Ya, anak-anak perempuan kita jangan sampai berganti agama hanya sekedar sebab CENTA. Hah? Ganti agama karena cinta. Ini murahan sekali. Ya. Eh, ketika ditanyai oleh bapaknya, "Nak, putuskan saja laki-laki itu. Yang muslim masih banyak." Maka dia mengatakan, "Pak, Bapak tidak merasakan sih bagaimana rasanya cinta. Cinta itu Pak kalau sudah dia menjadi coklat, coklat tetap coklat. Ini ibu-ibu sadari-sadari, maka hati-hati. Tahan dari mulai pertama kalau anak-anak kita sudah kenalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan agama Islam, maka putuskan. Ya, wallahu a'lam. Nah, silahkan Bu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ada yang mau tanyakan Ustaz. kita eh, sebagai istri kadang-kadang di dalam e, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita alhamdulillah dikasih ilmu karena kita belajar. Kemudian e, ilmu kita tersebut kita sampaikan kepada suami. Ya. Nah, kadang-kadang proses suami itu ketika kita sampaikan ilmu yang kita bawa itu dia merasa e, e, ini ter, apa ya mendahului diajari ya merasa diajari jadi sudah kita sampaikan dengan cara yang santun, tetapi dia juga tidak mau besar. Nah, akhirnya eh, si istri di dalam melakukan ibadah itu ya sesuai dengan ilmu yang dia ketahui dan sesuai dengan ajaran agama. Salah satunya misalnya di dalam rumah tangga itu ketika sholat besar. Nah, ketika sholat ada waktu-waktu tertentu yang kita lakukan sholatnya itu berjamaah. Nah, kita tahu suami kita itu misalnya dalam baca kiro kiroatnya itu tidak pas atau yeah. Yeah. Iya. Nah, kita berusaha untuk mengajarkannya dan bahkan kita mendapatkan guru. Yeah. Tapi beliau tidak mau, Ustaz. Yeah. Akhirnya si istri melakukan sikap dan tindakan apakah menurut Ustaz ini salah? Yeah. Akhirnya mengambil sholat yang sudah sendiri gitu, Ustaz. Karena yeah. kita tahu imam yang juga kan mengikuti ini bacaannya tidak benar, ya. tepat itu Ustaz. Nah yang keduanya, ketika kita menuntut ilmu, kita ada. Nah beliaunya eh, tidak mau Ustaz, tapi iya. tidak izinkan. Ya. Nah, jadi itulah Ustaz saya eh, sebagai apa? Ya. Gimana? Bagus Ibu pertanyaannya. Maka ini salah satu problematika rumah tangga yang kita harus sabar menghadapinya dan senantiasa memperbanyak doa. Jadi saya sering menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan harus sabar dan memperbanyak doa. Sabar itu bukan berarti pasrah bu ya, tetap saja ajari suami jangan ibu sholat sendirian karena yang misalkan sang suami salah dalam bacaannya mungkin salahnya tidak salah fatal kecuali kalau salah fatal ya al-fatihahnya salah misalkan maka ini baru tidak sah Adapun bacaannya yang mungkin kurang matnya, kurang gunanya, kurang uh, apa namanya, kurang uh, ikhfa'nya, maka pada saat itu masih boleh kita berimaman dengannya. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah mengajarinya ataupun mengajaknya untuk belajar dengan santun. Ibu, saya sebutkan sebuah rahasia di tengah para lelaki. Lelaki itu tidak bisa ditantang dan tidak bisa diremehkan oleh perempuan ya maka ibu e, baiknya bagaimana Ustaz menghadapi suami seperti ini maka ibu bisa bekerja sama dengan yang lain tanpa ibu yang harus memberitahu tetapi orang lain yang juga mungkin laki-laki ya yang memberitahu suami ibu jadi jangan sampai e, sebagian perempuan kadang-kadang mas kamu tuh salah bacanya mas itu akan sangat merendahkan derajat sang lelaki dan dia tidak paling tidak suka itu ya. Tetapi mungkin dia cari orang lain, misalkan dia punya teman perempuan, teman perempuannya punya suami, suaminya pintar ngaji, maka dia bilang bahwa tolong dong diajari suami saya dengan cara yang baik dan santun. Caranya seperti itu. Intinya ibu harus sabar dan jangan sholat sendirian karena itu sama saja melecehkan beliau sang suami Ya, kecuali kalau sang suaminya memang tidak layak sholat di belakangnya. Seperti misalkan bacaan Al-Fatihahnya terlalu pan, eh, terlalu eh, salah, salahnya salah jadi keras salahnya, jelas salahnya. Maka pada saat itu kita eh, nasihatinya pun dengan baik-baik. Kemudian eh, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, E, permasalahan selanjutnya itu menuntut ilmu sama juga harus sabar dan, dan banyak berdoa. Suami tidak suka untuk menuntut ilmu, mengizinkan kita untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak suka. Dan ini ibu-ibu ah, mungkin ini adalah salah satu perasaan yang berat sendiri di dalam para penuntut ilmu. Saya yakin misalkan ada bapak-bapak yang hadir di sini, beliau sudah mengenal sunnah, sudah mengenal majelis ilmu. Alangkah indahnya duduk di majelis ilmu, tapi ketika pulang ke rumah dapat di istri belum mengenal sunnah, dapat di istri belum mengenal uh, eh, majelis ilmu. Sama juga seperti itu ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin semangat menuntut ilmu, jam sekian sudah hadir dan semisalnya. Ternyata ketika pulang orang di rumah suaminya masih ngerokok, suaminya masih nonton sinetron, suaminya masih suka membuang-buang waktu, suaminya masih tidak tahu eh, untuk apa tujuan hidup ini dan semisalnya. Akhirnya merasa sedih kita. Maka pada saat itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali tetap berusaha dengan cara yang paling baik dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa miftah kulli Doa adalah kunci segala kebaikan ya dengan doa kadang-kadang usaha yang kecil dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan hasil yang besar maka e, seperti misalkan ibu ada seorang suami pernah curhat kepada saya langsung nangis nangis di hadapan saya laki-laki Ustaz bagaimana menghadapi istri saya masa istri saya bilang ketika kamu kenal dengan itu orang-orang yang jenggotan orang-orang yang celana di atas dua mata kaki, kamu nggak pernah lagi ke mall mas, nggak pernah lagi ke mall, Mallmu sekarang masjid mas. Ya, sampai suatu ketika sang suami ini mengatakan, saya pernah tidur Ustaz, saya mulai memanjangkan jenggot. Sang istri mengatakan kepada anak saya, e, nah kamu ingin handphone? Iya bu, kalau mau handphone nih gunting, gunting itu jenggot bapakmu. Sampai sekian bu. Ya, jadi begitulah kadang-kadang uh, problematika rumah tangga terutama ketika salah satu pasangan sudah mengenal sunnah, mengenal majelis ilmu dan ingin benar-benar melakukan keluarga yang islami tetapi yang salah satu pasangannya belum Wallahu a'lam. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Sebagai ibu rumah tangga terkadang kami agak kesulitan untuk melakukan ibadah sunnah dikarenakan sibuk mengurusi anak dan pekerjaan di rumah. Tolong jelaskan ibadah sunnah yang bisa kami amalkan di sela-sela kesibukan tapi sangat cinta, dicintai oleh Allah. Ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari dari eh, Rasulullah SAW pernah dimintai oleh Fatimah seorang pembantu karena mungkin sangat berat mengerjakan pekerjaan rumahnya. Akhirnya Rasul SAW memberikan amalan yaitu mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33. Kata Rasul SAW, Huwa khairum min khadim Itu lebih baik daripada pembantu Maka itu amalan-amalan sunnah yang bisa diamalkan Amalan-amalan sunnah lainnya adalah e, Ibu harus pahami baik-baik Mengurus anak itu adalah amal ibadah mengurus anak, mengurus rumah, mengurus keperluan suami itu amal ibadah. Jangan dianggap itu e, menyibukkan kemudian tidak ada nilai ibadah. Itu ibadah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an naulan Dan seorang perempuan adalah pengurus di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Jadi itu ibadah, Ibu. Ya, ibadah. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang bernadar jika anaknya berhasil di sekolahnya maka ia akan menghentikan kebiasaan merokoknya. Qadarullah anaknya berhasil di sekolahnya ia pun meninggalkan kebiasaan merokok. Namun setahun kemudian ia mengulangi kebiasaannya. Bagaimana Islam menilai hal ini? Apakah ada pengaruh perbuatannya tersebut terhadap keluarganya? Maka ini berarti dia tidak melakukan nazarnya dan siapa yang tidak melakukan nazarnya dia harus bayar kafarat kafarat nazar ya kafarat nazar itu seperti kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu seperti satu mem, uh, eh, apa namanya memerdekakan budak. Yang kedua, memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Yang ketiga, berpuasa uh, tiga hari berturut-turut. Maka nah, tidak benar dan kemudian juga bertobat dari rokok karena itu dosa haram hukumnya. Yang kedua yaitu apa tadi? Yang kedua disebutkan apakah ada pengaruh perbuatannya tersebut terhadap keluarganya. Kalau rokok jelas mempunyai pengaruh karena perokok fasik lebih buruk dibandingkan perokok aktif. Ya. Yang kedua itu maksiat dan setiap maksiat benar-benar berpengaruh kepada keluarganya. Anak sulit disuruh, istri e, tidak taat, sering mencela, sering mengumpat, sering e, tidak mau menuruti perintah suami.